Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalimat mulia yang kalau kita ucapkan dari lisan kita kepada satu-satunya zat yang hidup yang berdiri sendiri dan tidak ada sekutu baginya Allah Subhanahu wa taala karena dia memang telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat alhamdulillah jadi tempatkan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya guru, kiai dan suri dan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Allah dan malaikat telah memberikan salam kepada dia. Semoga Allah berkahi saudara seiman bahasan kita malam ini saudara bumi dan rahasia rezeki. Sebelum saya mulai tema saya ingin menyampaikan duduknya saya di kursi ini bukan saya lebih pintar teman-teman sekalian ini, tetapi kita berbagi sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nasihat agama ini memang semuanya nasihat memang kita harus selalu mengingatkan satu sama yang lain tapi bukan berarti orang yang diingatkan tidak tahu mungkin dia tidak tahu bisa saja memang dia tahu tapi dia lalai maka kita memang dianjurkan untuk saling mengingatkan Bahasan tentang masalah rugi ini teman-teman sekalian saya susun juga sebuah tulisan karena saya melihat banyaknya umat Islam ruang lingkup di Indonesia saja tempat yang kita tinggal Allah alam apakah seluruh muslimin mengalami hal yang sama tapi saya lihat di sekeliling saya banyaknya umat Islam yang tidak memahami apa itu rugi. mereka hanya terfokus rezeki itu ke masalah duit pakaian makanan rumah kendaraan hanya sekitar materi saja. Dan banyak hal yang lain yang mereka tidak anggap rezeki. Padahal sebenarnya rezeki itu didefinisikan oleh para ulama dengan sangat kuat Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk dan makhluk di sini masuk di dalamnya manusia, jin, malaikat, apa saja, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dalam melalui roda kehidupan. Jadi semua itu masuk dalam masalah rezeki. Baik di dunia maupun di akhirat tentunya. Jadi dua minggu rezeki sangat luas. Dan rezeki ini yang menyiapkan dan tidak pernah habis stoknya dalam menyiapkan hanya satu. Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ada yang bisa menyiapkan kebutuhan seluruh makhluk non-stop dan tidak pernah habis stoknya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan memang belum pernah ada yang mengikrarkan itu. Kita pada saat haus cuma tahu minum, pada saat lapar cuma tahu makan. Enggak ada duit, berarti minta. Ada duit tinggal beli makanan dan makan selesai laparnya hilang istirahat. Ya tidak pernah berpikir sebenarnya dari mana semua itu. Satu-satunya yang mengaku dan mengiklarkan kalau dia yang menyiapkan segala kebutuhan, bukan cuma manusia, adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan beberapa dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Yang pertama, teman-teman sekalian, surah Az-Zariyat. Surah nomor 51 ayat 56 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min wa ma uridu minhum Artinya teman-teman sekalian, aku kata Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdi kepada kepadaku. Apa yang aku perintahkan, mereka jalankan. Yang aku bolehkan, halalkan, silakan nikmatin. Makanan, minuman, pergaulan, pendapatan, ekonomi, mendirikan sebuah negara politik. Dan apa yang aku larang, semua ditinggalkan. Apa yang aku haramkan dijauhi. Itu mana daripada sembah. Aku nggak ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk menyembah kepadaku, mengabdi. Dan aku tidak pernah kata Allah, ini di ayat 56, ayat 57 nya aku tidak pernah meminta kepada mereka balasan rezeki Kasus misalnya aku menyiapkan untuk mereka makanan, daging hewan yang bisa disembeli, kemudian mereka makan. Aku tidak pernah minta diberikan sebagian daripada rezeki itu. Aku memberikan mereka makanan, minuman, pakaian. Allah tidak pernah minta diberikan kepada Allah sesajen. Diberikan sesuatu, dikembalikan kepada Allah. Allah nggak minta. Kata Allah, ma minhum Saya tidak butuh dari mereka rezeki itu. Wa ma uridu minhum ayyut'imun. Saya juga tidak ingin minta makanan dari mereka. Lalu Allah tutup di ayat 58 dan ini saksi bahasan kita. Inna Allahu huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu adalah razzaq. Razzaq ini teman-teman sekalian dalam bahasa Arab masuk dalam lingkup luasnya semua kebutuhan. Kalau kita bicara masalah substansial kebutuhan, maka dikatakan razik. Sifat Allah juga razik. Kalau kita masuk ke dalam substansial kebutuhan misalnya makanan saja atau minuman saja atau oksigen saja atau cahaya saja. Masuk substansial bisa dikatakan razik. Tapi kalau kita mengatakan sosok pencipta yang selalu menyiapkan segala kebutuhan secara global dan tidak pernah habis stoknya, maka bahasa Arabnya razzaq. Dan Allah mengatakan innallaha huwar razzaq. Allah itu adalah razzaq, pembeli rezeki yang tidak pernah habis stoknya Zulkuwatil mati, Sebaik-baik tempat untuk bersandar. Saya kasih contoh teman-teman sekalian. Supaya lebih jelas realita lapangannya. Rezeki masuk dalamnya cahaya. Saya sudah pernah jelaskan pertemuan kita semalam. Kalau seandainya tidak ada cahaya lampu ini sekarang. Kalau siang hari tidak ada cahaya matahari. Anda pasti tidak akan bisa melihat saya. Saya juga tidak bisa melihat. Setajam apapun pandangan mata kita, senormal apapun mata kita tidak bisa melihat. Karena cahaya ini ada, maka ini kita bisa melihat. Cahaya ini adalah sebuah rezeki. Hidung kita menarik oksigen dengan gratis. Dan saking biasanya kita menghirup oksigen supaya bisa hidup, maka kita menganggap biasa. Padahal sebenarnya kalau orang sesak nafas, kemudian dia membayar di rumah sakit tabung oksigen, nah naudzubillah dia harus bayar berapa juta. Kuping kita menangkap suara. Anggota tubuh kita mencerna makanan yang kita makan. Kita cuma tahu mengunyah. Sistem sudah diciptakan, gigi kita, lidah kita, lidah merasa, kemudian gigi kita menghancurkan, kemudian kita telan di tenggorokan kita. Lalu setelah ditelan kita sudah tidak pernah tahu lagi mau kemana tuh makanan. Diproses secara alami. Dari mana proses ini? Kemudian yang dibutuhkan oleh tubuh maka akan masuk diambil oleh tubuh kita sebagai nutrisi dan yang tidak dibutuhkan keluar dalam bentuk kotoran. Kita tidak pernah tahu air yang kita minum yang mana jadi darah kita dan yang mana dari air jadi air seni kita. Kue yang kita makan, nasi yang kita makan, kita nggak pernah tahu yang mana jadi bagian anggota tubuh kita, yang mana jadi tinja kita. Ya. Maka di sini ada sebuah sistem ya, yang diciptakan dan ini tidak bisa ada manusia siapapun yang mengatakan dia yang buat itu. Mustahil ada makhluk yang bisa mengatakan itu. Karena kalau air dia minum, dia cuma bisa minum. Haus dia minum. Mau hewan, mau jin, mau manusia, haus minum. Ya. Dan dia tidak pernah tahu dari mana komposisi air ini. Kenapa kau harus air? Kenapa enggak makan misalnya kau lagi haus? Dari mana sistem itu? Harus terbawa kepada sistem itu. Maka Allah memperkenalkan dunia dia yang menciptakan kalian, dia juga yang menyiapkan seluruh kebutuhan kalian. Dan tidak pernah habis stok itu. Saya kasih contoh teman-teman sekalian. Saya tanya Anda coba berpikir, merenungi di awal pertemuan kita ini. Pernah nggak teman-teman yang biasa interaksi sama pasar, menemukan pasar di Indonesia saja, di kota Anda masing-masing, pernah nggak menemukan ada pasar tidak ada sayur sama sekali? Atau buah habis sama sekali, tidak ada satupun jenis buah. Atau misalnya hewan yang biasa dimakan oleh manusia. Ayam misalnya. Pernahkah ayam itu habis? Penelitian teman-teman sekalian diadakan oleh sebagian ilmuwan muslim ini penelitian sederhana, tapi betul-betul bobotnya luar biasa. Diadakan penelitian tentang populasi hewan, terutama yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia. Ditemukanlah ayam. Ayam ini hewan yang paling banyak dimakan, karena hampir semua manusia memakannya. Gitu kan. Maka diadakan penelitian berapa sih jumlah ayam sebenarnya? Diadakan penelitian manusia saja sudah 7 miliar sekian jumlah manusia. Dan ditemukan ayam ternyata populasinya 6 sampai 7 kali lipat lebih banyak daripada jumlah manusia. Jadi ayam itu 40 miliar sekian jumlahnya. Tiap hari disembeli miliaran, tapi tidak pernah habis. Pertanyaannya, dari mana populasinya ayam itu? Mungkin Anda mengatakan karena ada peternak misalnya. Ilmuwan mengadakan penelitian lagi. Diteliti teman-teman sekalian dari 6 sampai 7 kali lipat dari jumlah manusia itu, ayam, ternyata yang dipelihara oleh manusia satu dibandingkan 10 ribu ekor. Jadi yang diternak oleh manusia itu sebagian kecil dari ayam. Lebih banyak ayam, 9, 9 ribu sekian ayam, 9.999 ayam, itu hidup liar. Di hutan, di mana-mana, nggak ada yang urus. Berkembang biak. Berarti bukan kasusnya ter, terjaga populasinya bukan karena kasus manusia menernaknya, bukan. Karena manusia ternak sebagian kecil. Dan ternyata ayam itu terus saja populasinya nggak pernah habis. Kita kalau lihat bagaimana beberapa ilmuwan manusia mengambil gambar dari atas helikopter di hutan, bagaimana ya sapi hutan atau apalah ya hewan-hewan berlarian di tengah hutan dari atas sampai ribuan ekor jalan lari nggak ada yang urus kudahlah apalah macam-macam tidak pernah habis tidak pernah habis selalu ada populasinya pertanyaan dari mana semua ini siapa yang buat dan siapa yang membuat siapa yang menyiapkan kebutuhan-kebutuhan mereka karena mereka tidak bakal mungkin hidup kalau tidak ada kebutuhan yang terpenuhi dari makanannya dari minumannya dari tempat tinggalnya gitu kan. Semua itu. Maka tidak pernah ada yang mengklaim dirinya sebagai razak, pembeli rezeki non-stop kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan masalah itu. Kalimat ini juga mulia teman-teman sekalian. Inna Allah wa razzaq kata Allah. Allah itu adalah sebaik pemberi rezeki yang non-stop, tidak pernah habis rezekinya. Dan zul kuwatin Sebaik-baik tempat untuk bersandar. Saya pernah teman-teman sekalian di Jakarta, di depan rumah saya, saya pernah ngontrak rumah, kurang lebih ada taman 5 kali 5 meter, tidak besar. Kan saya suka tanam tanaman Kadang-kadang saya biarkan di tabulan pot, tanaman dalam pot yang ada buah mangga, ada buah jambu. Gitu. Saya kadang-kadang sebelum pengajian pagi suka siram tanaman itu. Suatu hari pengalaman saya pribadi, saya biasanya pengajian jam 9 dan 10 pagi. Saya keluar dari rumah setengah jam 40 menit sebelum ceramah untuk jalan. Tapi sebelumnya saya lowongkan juga waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk siram tanaman. Karena memang saya senang, gemar dengan itu. Maka saya siram tanaman. Satu hari saya keluar teman-teman sekalian tinggal setengah jam lagi pengajian saya. Kalau saya lowongkan 15 menit untuk siram tanaman saya, maka terlambat pengajiannya. Subhanallah sambil saya narik selang, saya coba siram sambil berdoa, ya Allah ini gimana? Pengajian saya bisa terbengkalai. Sementara ini juga kalau tidak disiram nanti kering, gitu kan. Kesian ini makhluknya Allah. Dan kata Nabi SAW, Fikul dikadibin ratabatin ajir. Di setiap denyut kehidupan, semut kalau antum lihat lagi jalan antum tidak injak sengaja antum biarin jalan karena makhluknya Allah ada pahalanya tuh pohon yang kita siram ada pahalanya semua yang kita rawat di muka bumi ini niatnya karena Allah menciptakannya maka ada pahalanya itu sabda Nabi SAW saya niatkan karena itu sementara saya lagi menyiram subhanallah dan bimbang ini berhentiin siram atau enggak ya Istri saya kebetulan lagi jaga anak-anak, jadi nggak bisa gitu. Maka subhanallah pada saat itu, detik itu juga hanya hitungan detik teman-teman sekalian, tiba-tiba lagi panas matahari. Ada hujan, ya, biasanya kalau bahasa yang sering saya tahu dari saya kecil, kalau waktu di Makassar dikatakan hujan lari. Sering ada hujan cuma beberapa detik saja, Iran bumi ini terus hilang gitu Maka hujan itu datang, tiba-tiba hujan. Dan satu wilayah Condet, tempat saya tinggal Jakarta Timur, itu basah semua. Dalam hitungan saya hitung durasi mungkin cuma 15 detik. Semua tanaman saya basah, semua harus kemudian dan basah. Saya lalu mematikan air keran dan saya mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah yang kalau mau membasahkan bumi ini hitungan detik. Saya butuh 15 menit hanya siram tanah, tanah 5 kali 5 meter. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ya. Mesti bisa direnungi masalah itu. Seorang syekh, doktor di umur kurang. Beliau pernah bercerita dalam salah satu ceramahnya. Dan beliau berkata, ada temannya di Jeddah seorang pengusaha lagi naik mobil sama-sama. Kemudian temannya mengatakan, Akhi, saudaraku, apa saran anda? Apa doa yang saya ucapkan supaya Allah selalu menambah rezeki saya? Kata dokter ini, saya tidak mengingat pada saat itu apapun doa tertentu, tapi saya tiba-tiba teringat surah Az-Zariyat ini. Ayat 56 sampai 58. Dia bilang, saudaraku, dia bilang, akhi, coba bacalah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ma uridu minhum rizki wa ma uridu minhum ayyutu'imun. Saya tidak pernah minta rezeki dari mereka dan saya juga tidak minta mereka memberikan makan kepada saya. Inna Allah war razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi rezeki tidak pernah habis stoknya dan sebaik-baik tempat bersandar. Coba kau baca dalam doamu, Ya Razzaq, Zul Kuwatil Matin, yang pemberi rezeki dan sebaik-baik tempat bersandar, urzukni, berikan saya rezeki. Kata dia, kemudian berpisahlah kami. Sebulan kemudian saya ditelepon sama teman saya, karena yang satu tinggal di Mekah, syekhnya, yang ini tinggal di Jeddah, lumayan 80-90 km jaraknya. Maka temannya telepon mengatakan, Aki, jazakallah khair, semoga Allah balas kebaikan. Selama sebulan saya amalin tuh, saya selalu bilang ya Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Urzukni selalu saya ucapkan. Dan sekarang Allah membuat ya Zat yang Maha Razzaq, memberi rezeki Dzul Matin sebaik tempat, tempat bersandar memberikan keuntungan buat saya satu juta real gitu. Jadi dia mengamalkan masalah memanggil Allah dan ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kita kalau menggunakan asma'ul husna, nama-nama Allah kita ikutkan dengan doa setelahnya. Seperti misalnya Ya Rahim irhamni, Ya Ghafur ikfirli. Kita ikutin kan begitu termasuk Ya Razak urzukni, gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan doa-doa seperti ini. Yang kedua teman-teman sekalian dalil disebutkan dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 40. Dan ini sebaik-baik bukti panduan adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an menceritakan kepada kita surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 40 A'udzubillahi rajim huwa alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitu thumma yuhyitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min zalikum min syai subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun dialah Allah satu-satunya yang telah menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada kemudian memberikan rezeki kepada kalian memenuhkan memenuhi semua kebutuhan kalian Kemudian akan mematikan kalian. Akan tiba saatnya ajal datang, kalian akan mati. Kemudian membangkitkan kalian, menghidupkan kalian. Apakah ada sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah? Patung kah, pohon, keramat kah, kuburan kah, syaitan kah, malaikat kah? Adakah sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah itu? Yang kalian partnerkan sama Allah atau kalian anggap Tuhan kalian? Yang bisa melakukan itu sedikit saja. Sedikit saja dari itu. Maka maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang mereka sekutukan. Di dalam ayat yang lain surah Ghafir atau surah Mu'min, surah nomor 40 ayat 64 Allah juga mengingatkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara." Allah lah yang telah membuatkan untuk kalian bumi ini karar. Karar ini teman-teman sekalian banyak maknanya. Di antaranya karar tenang sehingga bisa di laluin di atasnya ya kita sekarang, kita tahu matahari berada di tempatnya dan yang berotasi yang mengelilingi adalah bumi. Maka kenapa pertanyaannya bumi berjalan ya. dan kita tidak terbalik, air-air tidak tertumpah, kok bisa? Bahwa bumi berputar terus gitu kan? Mestinya kita bisa rasakan itu. Tapi ternyata subhanallah kita bisa tenang, bisa jalan. Mana yang lain soror adalah Kalian bisa membangun di atas bumi itu. Kalian bisa bercocok tanam. Kalian bisa mengambil hasil tambangnya. Allah mengatakan, dialah satu-satunya yang telah menjadikan buat kalian bumi karar. Wassama abina'a. Dan telah menjadikan langit ini bangunan buat kalian. Jadi kita senang teman-teman sekalian, di bumi ini seperti sedang berada di sebuah ruangan. Langit ini seperti atapnya mesin dan kita sedang berada di dalam sebuah ruangan. Allah mengatakan langit ini seperti bangunan atap buat kalian. Wa fa'ahsana suwarakum. Dan dialah yang telah melukis kalian dengan sebaik-baiknya. Teman-teman coba renungin. Kalau kita lagi duduk di pinggir pantai misalnya. Kemudian ada satu pelukis membawa papan lukisnya. Kita duduk di sebelahnya kebetulan laut lagi tenang, ada kapal, ada pohon kelapa, ada buahnya bergelantungan. Kemudian juga ada apa namanya? burung mungkin berterbangan, ada matahari, ada awan sedikit, pemandangan yang indah. Lalu kemudian kita berada di sebelah seorang pelukis, pelukis lalu melukis apa yang dia lihat dan apa yang kita lihat. Semua yang dijangkau oleh mata dia dan mata kita digambar sama dia. Dan berhasil si pelukis melukis seperti apa yang dia lihat. Kira-kira kita menilai bagus nggak gambarnya? Hah? Kok nggak ada jawaban ini? Masih hidup nggak? Kita akan bilang bagus. Bahkan kalau ada orang yang melukis gambar seperti apa yang benar-benar kelihatan alami, gitu kan, itu gua harganya mahal, misalnya miliaran, dijual mahal. Subhanallah, manusia terkagum-kagum dengan lukisan sampai diadakan pameran lukisan lah segala macam. Padahal Orang pelukis ini teman-teman sekalian hanya menciplak saja. Hanya ciplak ciptaannya Allah dan itu pun yang bisa jangkau dengan matanya. Plus lagi lukisan manusia tidak bisa bergerak, lukisannya Allah bergerak. Buahnya bisa diambil, airnya bisa jah, bergerak, di dalamnya ada makhluk hidup, burungnya bisa terbang, mataharinya bisa diistilahkan dengan terbenam dan terbit, awannya bisa pindah-pindah, manusianya juga bisa jalan dan seterusnya. Bagaimana bisa kita berpikir teman-teman sekalian ini hebat ya, ini luar biasa ya, kagum-kagum dengan orang yang hanya menciplak saja. Dan itu pun cuma sisi yang dijangkau oleh mata dia sementara semuanya ini yang lain yang belum dijangkau oleh mata dia belum bisa dia gambar. Dan luar biasa tidak bisa bergerak gambaran manusia, kok bisa? Kenapa dengan ciptaan Allah yang luas ini kita lupakan? Allah mengatakan, Dialah yang telah menjadikan bumi buat kalian terhampar langit itu sebagai bangunan dan melukis kalian dengan sebaik-baiknya warazakakum minas tayyibat dan telah memenuhi rezeki kalian dari hal-hal yang baik-baik. Allah suruh ambil yang baik-baik saja. Buah sedikit aja ada masalahnya, nggak usah dimakan, nggak apa-apa. Ambil yang bagus. Nanti akan kita jelaskan dalam poin-poin kiat-kiat mempertahankan rezeki. Tapi di sini Allah SWT menyuruh kita mengambil yang baik-baik saja sudah melukis kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana teman-teman sekalian Anda tidak bisa melihat keajaiban Allah di diri kita sendiri? Alis ini dari mana bisa tumbuh bulu di sini, kemudian jaraknya tepat, ada hidung di tengah-tengahnya, ada mata, gitu kan, ada bulu matanya, dan seterusnya. Bayangkan kalau kita ini manusia, jalan tapi tidak ada kulitnya. Urat-urat saraf semua sama otot-ototnya. Bagusnya kelihatan? Nggak bagus. Allah datangkan cuma kulit, Datangkan bulu sedikit, kasih warna, udah bagus. Allah mengatakan wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dia betul-betul melukis kalian dengan sebaik-baiknya warazakakum minat thayyibat dan memenuhi kebutuhan kalian dari yang baik-baik. Gak usah buat masalah, cari yang baik saja, cari yang berkualitas saja, nikmatin. Boleh silahkan. Kata Allah, "Zalikumullahu rabbukum Fatabarakallahu rabbul alamin. Itulah Allah Tuhan kalian, maka maha berkah Allah Tuhan alam semesta. Ayat yang lain teman-teman sekalian, ayat yang mulia juga adalah surah Qaf. Surah nomor 50 ayat 6 sampai ayat 11. Ini Allah mengajak manusia ber, berpikir tentang masalah kebutuhan-kebutuhan mereka yang mereka dapatkan setiap harinya agar mereka kembali kepada satu pencipta itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim afalam yang buru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj tidakkah mereka lihat manusia-manusia itu ke langit di atas kepala mereka bagaimana kami ciptakan bagaimana kami dirikan kami bangun bagaimana kami hiasi dengan miliaran bintang-bintang dan mereka tidak menemukan sedikit pun celah kekurangannya Surah Al-Mulk juga menjelaskan masalah itu, ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang telah menciptakan tujuh lapis langit yang bersusun dan tadi tubuh sudah saya jelaskan bagaimana besarnya langit-langit itu teman-teman sekalian. Lalu Allah mengatakan ma tara fi khalqir rahmani min tafaut. farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara qarratayn yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa hasir. Kata Allah, coba kalian angkat pandangan mata kalian ke langit sana. Lihat baik-baik ke langit. Maka niscaya kalian akan turunkan pandangan mata kalian dalam kondisi letih sementara kalian belum menemukan celah kekurangannya. Dan coba kata Allah, angkat sekali lagi lihat langit itu. Kemudian terus kamu mencari, coba cari celah kekurangannya. Niscaya kalian akan turunkan pandangan mata kalian dalam kondisi capek dan tidak menemukan sedikit pun dari celah kekurangan langit tersebut. Allah mengatakan wal arba madadnaha dan bumi kami hampar hamparkan sehingga bisa ditinggalin, dibangunin, diambil uh, hasil tambangnya, dicocok tanamin. Wa alqaina fiha rawasiya dan kami tancapkan di atasnya gunung-gunung. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij dan kami tumbuhkan di atas bumi itu ya semua yang berpasang-pasangan. Maksudnya sini ada hewan-hewan melata, kayak manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan sehingga mereka bisa berkembang biak. Tabsiratan wa li kulli abdin munib. Tabsirah itu sebagai ilmu pengetahuan. Wa dzikra dan peringatan bagi hamba-hamba yang munib. Munib ini teman-teman sekalian cerdas, jeli. Allah menyebutkan masalah itu. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah, air hujan. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid yang kami tumbuhkan dengan air hujan itu kebun-kebun yang lebat dan juga biji-bijian yang siap untuk menjadi pohon yang baru. dan kami juga tumbuhkan dengan air hujan pohon-pohon kurma yang memiliki mayang-mayang yang banyak. Saya perlu jelaskan karena teman-teman mungkin belum tahu pohon kurma. Di Timur Tengah sekarang, kalau orang itu mau dianggap kaya, dia harus punya pohon kurma, kebun kurma. Kalau hanya sekedar punya mobil mewah, rumah besar, itu masih biasa. Masih banyak orang yang punya. Tapi kalau orang punya kebun kurma ini luar biasa. Karena satu pohon kurma itu umurnya panjang. Bisa berumur seperti pohon kelapa gitu kan. Dan punya mayang. Mayangnya itu banyak kalau musim ya berbuah keluar. Dan satu pohon itu kalau lagi padat itu bisa turun ya bisa sampai seribu kilo kurma. Dan kurma ini ada 300 macam jumlahnya. Dan ada yang kering, ada yang basah. 90% kurma kering. Kurma kering teman-teman sekalian bisa bertahan sampai setahun, dua tahun gak rusak. Gitu kan. Maka ini transaksi bisnis yang sangat menguntungkan. Gitu kan. Karena buahnya kalau berbuah banyak bisa bertahan sampai tahunan gak rusak. Gitu kan. Belum lagi dengan nutrisi-nutrisi ada di dalamnya. Maka Allah menyebutkan khusus masalah kurma. Dan coba lihat kurma bagaimana kami tumbuhkan kata Allah. Kemudian ya keluar dari mayang-mayangnya buah-buah yang banyak. Kata Allah, rizqan lil ibad semua itu sebagai rezeki buat hamba-hamba. Wa ahyaina bihi baldatan maita dan dengan air hujan juga kami hidupkan negeri yang sudah mati. Wa kadzalikal khuruj. Begitulah nanti kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Inilah beberapa dalil-dalil teman-teman sekalian yang membuktikan kalau Allah itu pemberi rezeki dan tidak pernah ada yang mengakui hal yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya masuk ke beberapa kiat untuk mempertahankan rezeki, kalau saya tidak salah ada 15 poin nantinya. Ada gambaran saya dulu supaya teman-teman paham apa itu rezeki atau seperti apa sih rezeki itu. Kalau gambaran saya rezeki itu seperti sebuah pohon. Pohon ini teman-teman saya ada buah yang berjatuhan dan ada buah yang bergelantungan. Buah yang berjatuhan dan bergelantungan, siapa saja boleh mengambilnya. Beriman atau kafir, semua bisa dapat. Makanya jangan heran kok ada orang kafir sembah berhala atau mungkin ngaku Tuhan punya anak dan seterusnya, tapi masih hidup, punya rumah mewah, makan segala apa yang dia mau, dah iya. Karena rezeki itu Allah siapkan untuk semua makhluk, nggak terkecuali. Kalau orang kafir tiba-tiba Allah nggak kasih rezeki, maka nggak ada orang kafir nantinya. Iya. Emang Allah SWT menciptakan ya, semua itu untuk menguji mereka, melihat mereka mau menggunakan nggak potensi-potensi dalam diri mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah yang berjatuhan teman-teman sekalian, semua orang berusaha tidak berusaha akan dapat itu. Seperti misal segelas air ini. Saya nggak pernah minta sama teman-teman panitia untuk disiapin, tapi disiapin buat saya. Kapan saya ambil pipetnya, kemudian saya lubangi, saya minum, makanya jadi rezeki saya ini namanya rezeki mutlak. Kalau bahasa saya, rezeki mutlak. Ini saya tulis di tulisan saya, Buah yang berjatuhan namanya rezeki mutlak. Buah yang bergelantungan namanya rezeki ikhtiar. Ini hanya untuk mudah dipahamin saja ya. Ini konsep yang saya tulis sendiri sebenarnya untuk memahaminya. Rezeki yang berjatuhan namanya mutlak. Seseorang akan datang padanya. Kita lagi duduk tiba-tiba tetangga antarin makanan. Lagi jarang sama teman tiba-tiba ditraktir, gitu kan? Atau mungkin orang tua kita setengah mati banting tulang tiba-tiba mereka beliau-beliau meninggal lalu kemudian kita dapat warisan. Namanya mutlak. Kalau ini teman-teman sekarang kita mau nggak mau akan datang kepada kita. Dan ini masuk dalam makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi tidak ada jiwa meninggal dunia kecuali akan dilengkapkan seluruh rezekinya. Ini maknanya. Karena ada hadis yang berbunyi begitu ya. Tidak ada jiwa yang meninggal dunia kecuali seluruh rezekinya akan diberikan kepadanya. Yang dimaksud adalah rezeki yang berjatuhan tadi. Juga ada hadis yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seseorang lari dari rezekinya, seperti dia lari dari kematian, maka rezekinya akan mendatanginya sebagaimana mati mendatanginya. Ini namanya rezeki mutlak. Mau nggak mau datang kepada antum. Jadi gitu kan? pasti datang. Ini kafir atau beriman. Tinggal yang kedua teman-teman rezeki ikhtiar. Rezeki yang ada dua tadi yang ada di atas pohon. Untuk mengambilnya kita butuh tangga. Kita butuh tangga. Fasilitasnya. Fasilitas ini teman-teman sekalian tanda ini adalah ilmu. Adalah ilmu. Ini sesuai mirip dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang ingin dunia, dia harus punya ilmunya. Siapa yang ingin akhirat, dia harus punya ilmunya. Siapa yang punya dua-dua, mau dua-dua dunia akhirat, dia juga harus punya ilmunya. Memang ilmu, ilmu itu tandanya. Jadi siapapun yang punya ilmunya, dia pelajari bisnis tertentu misalnya. Dia pelajari misalnya masalah properti, masalah ya e, kuliner, masalah ini, masalah itu. Dipelajari sama dia. Kemudian dia punya ilmunya, maka dia punya tangga. Dia akan naik ke atas. Dan pada saat dia naik ke atas pohon, dia bisa petik buah sebanyak mungkin, semau dia. Kenapa misalnya restoran-restoran besar dunia seperti KFC, McDonald, dan seterusnya. Ini bukan karena saya sebutkan namanya karena mau dipromosikan, tidak ada hubungannya. Tapi yang saya maksudkan adalah bagaimana bisa seseorang yang beragama Yahudi kufur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kufur kepada Allah, Allah pastikan kekafiran mereka. tadi bisa punya cabang sampai jutaan cabang, ribuan, ratusan ribu cabang seluruh dunia. Karena dia punya ilmunya, dia belajar ilmunya. Jadi orang kafir pun bisa dapat tuh, gitu kan? Bisa dapat. Jadi jangan heran teman-teman kenapa orang kafir bisa punya banyak usaha. Ya dia punya ilmu, kita pelajari. Makanya Allah berikan standar dalam masalah rezeki. Semua manusia punya dua mata, punya dua kaki, punya dua tangan. Waktunya sama 24 jam. Potensinya sama. Kecuali yang lahir dalam keadaan cacat saja. Kalau enggak sama semua. Gitu kan? Bedanya kita sama orang-orang yang sudah sukses. Ya, hanya sekedar ilmu pengetahuannya saja. Kalau ilmunya kita miliki dan kita coba kembangkan, maka akan terbuka itu. Hanya saja, teman-teman sekalian, Beda antara, dan ini kalau rezeki ikhtiar terbuka. Semua orang bisa mengumpulkan sebanyak mungkin. Tinggal bagaimana dia punya ilmu. Ilmunya tangga dia naik ke atas. Begitu dia naik ke atas, dia ambil buah yang terdekat. Yang agak jauh dipakai jala sama dia. Tambah ilmu lagi, tambah fasilitas, tambah pengetahuan, kursus lagi, tambah keterampilan. Maka dia akan bisa mengambil sebanyak mungkin. Tidak ada batasnya. Bedanya antara rezeki orang beriman dengan rezeki orang kafir di berkahnya. Ini bedanya di sini. Karena orang yang beriman hanya disuruh oleh Allah mengambil rezeki yang baik saja. Bahasa agamanya halal. Halal itu maksudnya yang dibolehkan oleh Allah dan ikut dengan tayyib, berkualitas. Jadi yang berjatuhan pun datang kepada kita makanan, ternyata tetangga berikan kepada kita dari uang haram misalnya, dari hasil zina. Kita berhak untuk menolaknya. Sudah datang kepada kita, kita berhak menolaknya. Karena kita tahu ini nggak baik. Allah Subhanahu wa taala hanya mau kita memetik buah-buah yang berkualitas. Yang rusak jangan diambil. Minimal bonyok aja sedikit ada ulatnya jangan diambil. Kalau orang kafir semuanya diambil. Mau busuk, mau enggak, semua diambil sama dia. Dia nggak mau tahu halal haram nggak tahu. Ini contoh rasional memahami rezeki. Jadi, kan? Jadi ini kata-kata kata kunci untuk memahami rezeki itu. Mari kita masuk sekarang ke-15 kiat mempertahankan rezeki dan menambahnya. Yang pertama teman-teman sekalian, hal yang kita tahu semuanya tapi masih jarang orang mau melakukan. Adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Para ulama salaf kita dari sahabat dan tabi'in, tabi' tabi'in, orang-orang saleh yang sudah paham wahyu Al-Qur'an dan sunnah maka mereka selalu lisannya kalau lagi tidak ngomong sama orang dua hal alhamdulillah atau astagfirullah terus begitu sampai mereka itu kalau lagi jalan dari rumahnya ke tokonya di Baghdad dulu di Irak di Madinah di Mekah di tempat-tempat mereka mau buka usaha atau mereka dari rumahnya menuju ke masjid mau mengajar maka selalu lisannya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah non stop atau mereka mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Terus, nggak pernah berhenti. Gitu kan. Maka mereka terus bersyukur. Makanya dengan syukur ini, kita sudah sentil sedikit gambarannya kemarin. Saya sudah berikan gambaran. Kalau dengan kalimat Alhamdulillah ini sebenarnya password untuk menambah rezeki. Ucapkan itu selalu. Bangun tidur suruh baca Alhamdulillah, habis makan Alhamdulillah, habis minum Alhamdulillah. Selalu ditekankan untuk ucapkan itu. Maka mestinya kita ucapkan. Sayangnya kita sangat jarang sekali untuk mengucapkan kalimat ini. Bahkan teman-teman sekalian hadis sholat wajib saja. Yang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Lalu dia genapkan yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ala kulli syai'in qadir. Maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak bui di lautan. Tapi pertanyaannya, siapa yang dapat nih? Padahal kalau untuk baca ini saya pernah pakai durasi menit, teman-teman sekalian. Baca dengan sangat tenang pun, itu tujuh menit sudah selesai sebenarnya. Baca ayat, ayat kursinya, baca al-ikhlas al-falak an nasnya dengan baca subhanallah, alhamdulillah, Allah masing-masing 33 kali. Maksimal tujuh menit. Tapi pertanyaan siapa yang dapat nih? Karena banyak orang tidak menganggap penting untuk mengucapkan zikir kepada Allah terutama masalah alhamdulillah. Maka mereka buru-buru sekali. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah, Allah, Allah, apa ini? Bagaimana bisa dapat gitu kan? Bagaimana kalau seandainya Anda sedang kerja di perusahaan ingin minta dinaikkan gajinya? Bagaimana tulisannya ke permohonannya? Kepada yang terhormat, pimpinan perusahaan, dirut, ya, di tempat, saya telah mengabdi selama 10 tahun, disebutkanlah kebaikan-kebaikannya, perusahaan ini juga baik, saya berharap bisa dinaikin satu tingkat jabatan saja. Atau dinaikin gaji saya sekian persen. Atas kerjanya kami ucapkan terima kasih, taruh di ruangan dirutnya. Kira-kira berani nggak pegawai ini ketuk-ketuk mana tadi kemarin tuh? Yang saya sudah ajukan. Gitu kan? Gak bisa nunggu, sebulan pun belum datang sabar. Kenapa kalau doa rewel gitu? Mesti sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kebutuhan kita kok. Allah tahu kebutuhan hamba-hambanya. Bahkan kita tidak minta pun Allah tahu kebutuhan hambanya, gitu kan? Allah tahu kebutuhan hambanya. Jadi harusnya bersyukur teman-teman sekalian. Kita biasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat tadi pagi saya bilang banyak hal-hal yang bahkan dianggap buruk oleh manusia ternyata sebuah rezeki. Seperti tadi lapar, haus, capek. Mulai sekarang jangan kalau lapar bilang aduh lapar, nggak boleh. Karena kalau tidak lapar gak enak kita makan. Mesti alhamdulillah saya lapar. Itu aja mesti kita syukurin. Hal-hal yang kita anggap buruk juga sebuah nikmat sebenarnya. Karena tanpa lapar tidak enak orang makan. Kalau haus, alhamdulillah saya haus. Karena memang kalau tidak haus nggak enak kita minum. Begitu pula dengan capek, alhamdulillah saya capek. Karena dengan capek enak rasanya tidur itu. Tapi kalau tidak capek kita nggak enak tidurnya, gitu kan? Bahkan kadang-kadang kita gelisah bangun tengah malam karena sudah terlalu banyak tidur. Coba kalau kita capek luar biasa mesti lisan kita mengatakan alhamdulillah. Allah menyebutkan dalil tentang pentingnya bersyukur ini di dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka. Sesungguhnya kata Allah, semua yang kalian sembah selain Allah adalah berhala-berhala. Patunglah, pohonlah, apalah, semuanya itu berhala kata Allah. Dan kalian membuatnya dengan ifka, kedustaan. Orang yang berhala dia sendiri yang pahat matanya, dia sendiri yang buat hidungnya, dia sendiri yang buat kepalanya, topinya, apalah. Kemudian dianggap, oh ini Tuhan. Gimana kan? Kata Allah ini ifka, ini kedustaan. Kalian dustain diri kalian sendiri, kata Allah. Semua yang kalian sembah selain Allah, itu berhala-berhala yang kalian karang-karang, kalian dustain diri kalian sendiri. Dan subhanallah kebanyakan orang, ujung-ujungnya ini karena masalah duit saja. Banyak kita ambil ruang itu orang Islam saja misalnya. Ada seorang dikenal namanya Badawi di Mesir. Nanti kita tarik ke Indonesia nih contohnya. Badawi ini di Mesir sebenarnya dulunya bukan bukan seorang alim ulama, orang biasa, tapi dikenal di masyarakat. Waktu dia meninggal, karena dia sering baik sama masyarakat, ada satu masyarakat wakafin tanah di kebunnya, ini buat kuburannya si Badawi. Berjalan waktu, ahli waris pemilik kebun menjual tanah-tanah mereka, akhirnya sampai membuat kuburan tersebut berada di pinggir jalan. Lewatlah dua orang yang fasik. Fasik ini muslim lebih banyak dosanya. Tidak memikirkan masalah, tidak takut dengan akhirat. Tidak takut dengan dosa-dosanya, tidak pernah berpikir masalah neraka. Maka lewat, ban mobilnya pecah pas dekat di seberang kuburan, di seberang kuburan itu. Seberang jalan. Yang satu lagi perbaikin ban, yang satu ini melihat ke arah kuburan itu. Ternyata dalam hitungan lima menit saja, itu ada sepuluh orang lewat. Dari sepuluh orang ini, delapan orang memberikan salam ke kuburan itu salam seorang muslim berikan salam kuburan sunnah Nabi. Orang fasik ini mengambil sebuah kaleng tua di dekat mobilnya, kemudian dia menyeberang, ditaruh di dekat kuburan itu lalu dia pindah ke sebelah. Dilihat sama dia, lima menit ke depan lagi seperti apa. Ternyata dari sepuluh orang yang lewat, selain memberikan salam, ada dua orang yang duit. Masukin ke kaleng bekas itu. Dia bilang sama temannya sebentar ada proyek nih. Dia pergi ke toko bangunan, beli semen, beli keramik, beli pagar, dirombak ke kuburan hari itu. Pasang celengan yang lebih bagus lagi. Dia sama temannya besok duduk di seberang jalan lihat perkembangan. Ternyata dari pagi sampai sore, di antara orang yang lewat karena kuburan sudah bagus, ada yang berikan salam, ada yang dititipin fulus, duit lagi. Kalengnya penuh. Gitu kan? Wah, ini proyek. Beli tanah, beli tanah di sekitarnya. Dibasin tanah itu. Bangunin masjid. Dan sekarang teman-teman sekalian, masjid itu bisa menampung sekitar seribu orang dan di dalamnya ada kuburan si Badawi tadi. Setiap hari orang berbuat kemusyrikan. Minta-minta sama kuburan tersebut. Berharap bisa diberikan keselamatan lah. Kalau menikah bisa berkala Minta sama kuburannya si Syekh ini. Dan diistilahkan dengan Syekh Badawi. Ini bukan Syekh, bukan seorang alim dulu. Sedangkan orang alim aja nggak boleh, apalagi bukan orang alim sampai Imam Nawawi rahimahullah. Ini teman-teman maaf di Indonesia yang masih banyak melakukan halal seperti ini. Imam Nawawi ini salah satu tokoh Madar syafi'iyah. Beliau mengatakan, saya heran pada orang-orang yang minta-minta pada kuburan walaupun itu adalah orang alim. Sementara di dalam kuburan dalam manusia seperti dia sama yang sudah jadi tulang belulang. Nabi Muhammad SAW kita masih kirimin salawat untuk beliau apa itu salawat tambahan rahmat dari Allah SWT. Nabi yang sudah diampuni dosanya. Para sahabat orang soleh kita masih mengatakan radhiyallahu anhum. Kita doain. Bagaimana kita tidak mendoakan orang-orang lain? Sesoleh apapun mereka kita harus doain. Itu sunnah Nabi SAW gitu ya. Subhanallah, saya pernah mendatangi sebuah kota di Indonesia ini. Ada satu masjid tua sekali. Saya sholat di sini dan ini bekas tinggal peninggalan kerajaan. Begitu saya keluar dari masjid itu, ada satu ruangan rupanya di sebelah kiri masjid kecil sekali, mungkin cuma bisa nampung 5-6 orang di dalam, dan ada orang duduk di atas tembok dekat pintunya. Lalu kemudian ditutup pintu tersebut, dia sambil nunggu. Saya lewat terus saya tanya teman saya, ini tempat apa ini? Dia bilang ini dalamnya kuburan. Terus untuk apa orang itu duduk di atas pintu? Dia bilang itu penjaga pintunya. Terus apa yang dilakukan? yang pintu sama dia sebentar. Nanti antum lihat ada lima orang yang keluar di dalam sudah minta-minta kepada kuburan tersebut. dan digantian lagi lima orang lagi masuk antri. Begitu terus, gitu kan? Dan akhirnya penjaga kuburan diberikan duit oleh dia. Subhanallah, saya bilang subhanallah, maha suci Allah. Di mana mereka dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Di mana mereka dari perkataan Imam Nawawi tadi, kalau mestinya mereka menginginkan doa untuk orang mati bukan malah mereka minta-minta kepada mereka. Ada ajaran agama kita jelas, tapi seperti itulah. Subhanallah. Dan ujung-ujungnya di belakangnya ternyata pengumpulan dana lagi. Gitu ini banyak orang yang tidak sadar dan membiarkan manusia terjerumus hanya karena ingin mendapatkan rezeki yang dasarnya sebenarnya sudah ada sumbernya tadi sudah saya jelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian, "Innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhluquna ifka." Semua yang kalian seru selain Allah, maka itu autan, berhala-berhala dan kalian membuatnya itu ifka dengan kedustaan. Innaladina ta'buduna min semua yang kalian sembah selain Allah, kalian seru minta tolong apapun sama mereka, la yamlikuna lakum rizqa. Mereka tidak memiliki rezeki untuk kalian. Fabtagu indallahi rizq. Hanya mintalah kepada Allah satu-satunya rezeki itu. Wa'buduhu dan patulah padanya. Yang dia perintahkan kerjakan, yang dia larang tinggalkan, yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Washkuru Ini saksi bahasan kita dan syukuri. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ilaihi turja'un. Kalian akan dikembalikan kepadanya nanti. Dalil yang kedua masalah syukur. Ini pilar pertama untuk menambah rezeki itu teman-teman sekalian. Bersyukur. Surah Sabah, surah nomor 34 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah." Sabah ini teman-teman sekalian surah Sabah surah nomor 34, nama lainnya negeri Yaman zaman dulu di zaman Ibrahim alaihissalam, Sabah itu nama Sabah itu namanya negeri Yaman, gitu kan. Dulu subur sekali negeri Yaman itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan mereka dalam surah Sabah ayat 15 ini. Sesungguhnya di negeri Sabah di zaman dulu itu di, di, di kehidupan mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamini wa shimal. Di sisi timur dan baratnya itu ada kebun-kebun yang lebat Dijelaskan dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dulu di negeri Sabah ini ada Saddul Ma'rib namanya, ada bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib ini teman-teman sekalian dibuat dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka dan nah, mereka beriman kepada Allah, maka membuat akhirnya di musim panas pun mereka tetap punya sayur-sayuran. Semua di barat negeri Sabah sayur-sayuran, di semua di bagian timurnya adalah eh, buah-buahan dan sampai mereka menjadi pemasok terbesar di dunia pada saat itu. Maka Allah mengatakan, Kulu washkuru kulu mirizki rabbikum washkurulah. Kata kuncinya, makanlah, nikmatilah itu semua. Tapi syukuri. Bersyukur kepada Allah. Kata Allah, kalau kalian bersyukur, baldatun tayyibah. Negeri kalian pasti akan jadi baik. Warabbun kafur. Dan kalian akan menemukan Tuhan kalian adalah zat yang maha pengampun. Sebelum kita masuk ke Poin selanjutnya, yang kedua masalah kiat mempertahankan benci dan menambahnya. Saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian statement yang menarik dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, saya selalu senang dan tenang. Saya selalu senang dan tenang melalui kehidupan dunia ini karena dua hal. Yang pertama adalah saya selalu senang dan tenang karena saya tahu ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya. Maka tidak akan pernah bertambah sesaat dan tidak akan berkurang sesaat. Artinya kalau saya akan meninggal 60 tahun ya 60 tahun. Mau sehat, mau sakit, ya. mau kaya, mau miskin, sudah saatnya mati akan mati. Maka saya tidak perlu repot dengan itu. Saya tinggal mengisi hidup saya dengan kebaikan-kebaikan, tinggalkan keburukan, sudah sampai ajal datang. Saya selalu senang dan tenang karena tidak karena ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya tidak akan bertambah saat dan tidak akan berkurang saat. Lalu yang kedua ini saksi bahasan kita. Dia mengatakan saya selalu senang dan tenang karena rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Teman-teman sekalian garis bawah satu hal. Tidak ada dalam Islam namanya rezeki kita diambil oleh orang lain. Pernah waktu saya tampil akbar di Surabaya, dan membahas masalah materi kita tadi subuh kenalilah Tuhan maka akan bahagia. Ada seorang pengusaha muda datang kepada saya dan berkata, Ustaz, saya bersama dengan beberapa teman-teman saya coba untuk melobi masuk ke dalam satu proyek. Dan di antara teman-teman saya, saya bukan memuji diri, tapi saya orang yang paling baik ibadahnya di antara mereka. Artinya mereka masih Sholat pun ya kalau disuruh, kalau saya masih menjaga sholat. Tapi anehnya Ustaz, pada saat proyek tersebut sudah didapatkan, teman-teman saya semua dapat kecuali saya. Saya nggak dapat. Gimana cara memahami ini? Sementara saya tahu benar bagaimana ibadah mereka yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya jawab, itu belum rezeki Anda. Itu aja jawabannya. Itu belum rezeki Anda. Kalau rezeki Anda pasti akan datang. Gak akan kemana-mana itu. Kalau sudah rezekinya. Apalagi yang berhubungan dengan rezeki mutlak tadi yang saya jelaskan. Saya pernah teman-teman sekalian beli makanan. Saya sangat senang dengan makanan itu. Di Jawa Timur, di Surabaya tempat ada madu mongso. Jadi manis, enak gitu. Saya sering beli kecil, ketan. Ya. Saya beli sekitar 50 biji kena kecil-kecil. Sering saya bawa dari Surabaya ke Jakarta. Saya sempat beli, kemudian saya sambil nunggu pesawat akan take off satu jam lagi Surabaya ke Jakarta, saya taruh di lounge, lagi duduk, sambil nunggu waktu saya buka laptop sambil saya ngetik-ngetik ceramah. Karena asiknya ngikutin ceramah, saya lagi edit, saya lagi perbaikin, terus dipanggil. Setelah itu 45 menit dipanggil, 50 menit dipanggil, suruh naik pesawat. Saya buru-buru matikan laptop, saya tutup, lalu saya jalan. Saya lupa tuh refleks saya. Yang ada isinya makanan tadi. Saya ingatnya nanti setelah tiba di Bandara Jakarta. Perasaan tadi selain laptop ada yang saya pegang yang lain. Iya. Mana nih kresetnya? Oh, makanan saya ketinggalan. Tapi karena saya sudah tahu teorinya, ternyata memang madu mungso itu bukan rezeki saya. Rezekinya orang yang di situ. Pernah nggak teman-teman beli makanan kalau yang sudah punya anak kecil di rumah, beli makanan taruh di kulkas niatnya mau makan besok. Besok, besok kita buka sudah dimakan. Gitu. Nah, sering ya? Itu karena bukan rezeki anda memang. Memang rezekinya dia. Akan sampai kepada dia. Gitu. Kalau yang sifatnya mutlak pasti sampai ke dia. Bagaimanapun caranya akan sampai ke dia. Iya. Jadi kita harus pahami berhubungan dengan rezeki masalah ini. Jadi yakinlah tidak ada rezeki diambil oleh orang lain. Tinggal bagaimana kita berusaha punya ilmu. Kalau ingin kembangkan dan dapat yang ikhtiar lebih banyak lagi dan syukuri. Yang kedua teman-teman kiat untuk menambah rezeki adalah infak, sedekah. Harus kita ubah nih satu kaidah kapitalis yang mengatakan menabung pangkal kaya. Maaf teman-teman yang suka nabung nih. Bukan saya larang nabung, bukan. Tapi dalam Islam bukan menabung pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. Nggak bisa ketemu antara nabung dengan sedekah, nggak bisa ketemu. Susah ketemunya. Karena sedekah disuruh keluarin, ini nabung disuruh simpan, gitu kan. Nggak bakal ketemu. Dalam Islam makin sering kita keluarkan di jalan Allah, makin terbuka terus ini. Nah ini dalilnya banyak. Di antaranya hadis Bukhari, hadis Qudsi. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kata Nabi SAW, Allah berfirman. Ya bena Adam, anfik anfik alaih. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku. Aku baru berinfak padamu. Sodakahin dulu, baru aku kasih kamu. Jadi ini kata kuncinya. Makin sering keluarkan, maka makin bagus. Makin bagus yang kita kasih. Ya, makin sempurna, makin sempurna balasan dari Allah. Coba renungi perkataan Urwa bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Urwa bin Zubair ini ayahnya namanya Zubair bin Awam. Salah satu sahabat jadi 10 orang yang jamin masuk surga. Anaknya namanya Urwa, ulama besar, gitu kan? Dari tabi'in. Urwa mengatakan, "Janganlah seseorang di antara kalian memberikan untuk Allah, keluarkan di jalan Allah sedekah, sesuatu yang dia malu kalau dia berikan kepada pemimpin satu kaum." Begini maksudnya. Saya ingin tanya teman-teman, coba renungin dan jujur jawabnya ya. Kalau seandainya Anda tiba-tiba diundang oleh, saya nggak tahu nih, di Bali ini apa? Wali kota ya? Diundang oleh wali kota. Baik, bapak ini atau ibu ini diundang ke wali kota, ditelepon khusus, datang ya di kantor saya besok, dan tolong beliin saya buah. Pesan beli buah. Kira-kira teman-teman sekalian pada saat wali kota pesan buah dari Anda ini, beli buahnya di mana? Di pasar kaki lima kan? Emperan jalan, masuk supermarket. Cari buah yang biasa-biasa saja tuh buah yang paling bagus. Kalau ada sedikit rusak kulitnya tercoret atau mungkin terkelupas, dimasukin nggak? Setelah kita beli buah-buah yang paling bagus, yang paling mahal, ditaruh di kresek atau cari alat yang alat tempat yang lain. Dari keranjang, pakai plastik, pakai kartu nama, luar biasa. Kenapa? Karena wali kota yang pesan. Coba teman-teman sekalian, kalau ibu anda yang pesan, bapak yang pesan, nah beliin ayah beliin ibu jeruk ya, buah. Beli di mana kira-kira? Di kaki lima. Kemudian penjualnya bilang, ini ada rusak sedikit, nggak apa-apa, masukin aja. Pakai kresek tua ini bekas ikan, udah nggak apa-apa. Ini yang Urwah rahimahullah berkata, janganlah seseorang di antara kalian ya memberikan untuk Allah di jalan Allah orang tua kita tuh kalau bakti luar biasa pahalanya kan gitu. Yang kalian malu kalau kalian berikan kepada pemimpin satu kaum. Mestinya ibu ayah kita tuh dibuatin kayak tadi itu, malah lebih hebat daripada itu. Pilihin buah yang paling bagus, keramas eh, dimas yang paling bagus dan seterusnya. Mestinya begitu. Tapi seperti itu itulah manusia, karena tidak paham teman-teman sekalian sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah akan mendatangkan respon rezeki yang banyak. Ini satu hal yang harus digarisbawahi dan akan saya bacakan banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita keluarkan. Ingat, makin baik kita berikan, makin baik juga respon dari Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman muhasabah nih. Kalau celengan masjid lagi lewat dan Anda punya seribu baru, seribu tua, yang mana ditaruh? Kenapa seribu tua yang ditaruh? Karena belum tahu nih, kalau saya berikan di jalan Allah, ini akan datang responnya. Seribu baru yang kita beli air mineral di luar sana, ini pemahaman yang salah. Ini yang kita mau lurusin malam ini. Mestinya teman-teman sekalian cari uang yang baru dikasih di jalan Allah. Yang tua dipakai belanja. Mestinya begitu. Karena makin baik kita berikan, maka makin baik responnya. Gitu ya. Makanya kata para ulama, siapa yang memberikan sesuatu yang baik pada Allah di jalan Allah, Allah akan balas dia dengan kebaikan. Saya akan angkat sebuah kisah, teman-teman sekalian. Kisah seorang ulama tabi'in bernama Rabi ibn Haytham, rahimahullah. Rabi ibn Haytham ini ulama yang sangat terkenal dengan kesolehannya, luar biasa, luar biasa kesolehannya orang ini. Jadi dia di akhir hidupnya, Rabi bin Hasan ini muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Abu Musa al-Asyari, sahabat-sahabat yang mulia. Ini murid langsungnya, ulama tabi'in yang terkenal, Rabi bin Haitham. Rabi bin ini di akhir hidupnya sempat stroke setengah badan. Datanglah dua orang muridnya bertamu ke rumahnya dan ini termasuk adab yang baik. Kalau teman-teman mendapatkan seorang alim ulama dan memang dia bersedia bisa didatangi, bisa didatangi kunjungi, minta nasihat atau ketemu minta nasihat atau hadir di pengajiannya lah. Kan? Mereka datang mengatakan begitu masuk kebetulan stroke setengah badan, bagian kiri tubuhnya stroke. Ada empat kejadian di rumahnya pada saat itu. Yang pertama, pada saat muridnya masuk, muridnya berkata, wahai imam, imam ini kiai, ustaz, wahai imam. Apa rahasianya? Kenapa anda ini bisa mengontrol lisan anda? Tidak seperti ulama-ulama yang lain. Masih kadang-kadang ngobrol-ngobrol kosong. Anda ini betul-betul Rabi bin ini terkenal kalau ngomong nasihat, tanya kabar orang, gitu kan? Quran atau zikir, nggak ada yang lain. Ini saja empat tuh dari misalnya, nggak ada yang lain, luar biasa. Kalau bukan nasihat orang, tanya kabarnya orang lain, gitu kan? Apa kebutuhan mereka? Kemudian ber, ber, baca berzikir atau baca Quran. Gitu. Ini masuk dalamnya zikir adalah doa. Maka dikatakan apa sih muridnya bilang apa rahasianya Anda melakukan seperti ini? Dan ini saya sempat angkat di khutbah Jumat kita kemarin potongan kisah ini. Maka Rabi bin Haytham mengatakan, wahai murid-muridku, apakah kalian sampai sekarang masih ragu ada Tuhan namanya Allah? Dan kalian masih ragu di pundak kanan dan kiri kalian, Allah telah letakkan malaikat yang akan mencatat amal baik dan amal buruk kalian. Dan pasti demi Allah akan dibacakan dan dihisapkan untuk kalian di sana, di akhirat nanti. Artinya, saya bisa mengontrol lisan saya karena saya tahu Tuhan saya selalu melihat. Dan ada malaikat yang mengawasi, tidak pernah tidur nih, 24 jam terus mengawasi. Baik dicatat, buruk dicatat. Lalu kemudian muridnya mengatakan baiklah kalau gitu, dapat ilmu. Kejadian pada saat itu teman-teman sekalian yang lain adalah yang kedua, baru mau ngobrol sama murid-muridnya, tiba-tiba anaknya Rabi bin Haisam keluar dari dapur, masuk ke ruang tamu pamit. Anak laki-laki lalu berkata, wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga anda. Ibu saya membuatkan untuk anda makanan namanya halwa pada zaman itu. Halwa ini Bapak Ibu sekalian makanan yang mahal. Bahannya susah, bahannya mahal, buatnya susah lama, diadon berjam-jam baru jadi. Dan ini dimakan oleh pejabat-pejabat gitu. Rabi bin Haitham rahimahullah ini punya ciri khas. Mereka tidak pernah rewel. Di rumahnya dihidangkan makan apa sama istrinya, dimakan sama dia. Baik sekali orangnya. Udahlah dunia dilaluin sama dia begitu saja. Maka anaknya datang dan mengatakan, wahai ayahku, ibuku membuatkan untuk anda halwa makanan yang mahal bahannya dan juga susah buatnya. Tapi anak bilang ibu saya buat halwa buat anda. Ibu saya berharap anda memakannya, anda memakannya. Gitu. Lalu kata Rabi bin Haisan baiklah, keluarkan aja. Dikeluarkanlah makanan tersebut. Lalu halwa ini dipotong-potong karena kue yang bagus dan cukup besar, dinampan besar dipotong-potong. Baru saja Rabi bin Haisan memegang dengan tangan kanannya, karena sebelah kirinya sakit. Diambil sebelah kanan, Kemudian dia kasih isyarat menurut berhenti untuk ambil juga. Baru mereka mau pegang, tiba-tiba pintu rumahnya ada yang ketuk. Diketuk. Dia kasih isyarat anaknya, suruh buka pintu itu. Dibuka pintu itu. Anaknya pergi sana. Waktu dibuka teman-teman sekalian, ini ternyata yang bu yang ketuk pintu bukan bukan orang bukan orang biasa, orang yang luar biasa, orang gila. Gitu. Jadi bukan orang yang meminta-minta biasa, orang yang luar biasa, orang yang selalu anggap ini udah deh, nggak usah dilayani, nggak usah diajak ngomong, nggak usah diperhatikan, gitu kan? Orang gila ini ketuk pintu dengan pakaiannya yang lusuh, tidak pakai alas kaki, rambutnya berantakan, kasih isyarat minta makan. Tapi Ibn Haytham rahimahullah tunjuk anaknya, suruh datang, angkat nih halwa, kasih orang gila itu. Halwa nih, makanan yang mewah, kasih orang gila itu. Dibawa sama anaknya. Anaknya ini, Rabi bin Haitham waktu bawa piring itu, niatnya ingin memberikan ke orang gila satu potong, gitu kan. Begitu tiba depan pintu, orang gila lihat makanan enak, walaupun gila tahu juga ini makanan enak, gitu kan. Diambil sama dia piringnya. Diambil dimakan semua. Dalam kisahnya dikatakan sampai air liurnya jatuh-jatuh di situ. Dihabisin sama dia. Sudah habis teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Orang gila nggak ngerti, dia nggak terima kasih, nggak apa piringnya dilempar pergi. Anaknya Rabi Ibn Haytham ini tahu nilainya makanan yang ibunya buat tadi. Diambil piring itu ditutup pintunya lalu dia kembali lagi. Kemudian dia bilang sama ayahnya, wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga anda. Sebelum saya lanjutkan kisah teman-teman sekalian, saya sarankan juga bahwa teman-teman di sini yang sudah punya anak, biasakan selalu menggunakan doa antara suami istri dengan anak itu penting sekali. Karena kata Nabi SAW, jangan ucapkan kata-kata doa yang bisa berbau doa. Buruk buat kalian, diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian. Karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkannya. Ya. Kita harus selalu doa yang baik gitu kan. Jadi Rabi bin Haitham membiasakan anaknya untuk dilatih berdoa yang baik. Jadi selalu kalau mau minta tolong, nah semoga Allah menjagamu, ambilkan ayah ini. Nah, semoga begini. Semoga Allah menjagamu, semoga Allah berikan kau rezeki, ambilkan ayah seperti ini. Jadi selalu diikuti dengan doa. Anaknya pun terbiasa mendoakan ayahnya. Dalam kondisi anaknya jengkel karena perilaku si orang gila tadi, dia kembali masih sempat mengatakan, ayah semoga Allah menjaga anda. Tadi itu ayah yang minta-minta orang gila. Dia tidak mengerti nilainya makanan yang kita kasih. Kalau tadi anda suruh saya ke dapur, ngambil apa saja, roti lah, apalah. Dia makan juga. Kenapa harus halwa yang ibu saya setengah mati buat, biayanya mahal, buatnya lama. Gitu kan. Jadi anak ini butuh jawaban nih. Perhatikan apa jawabannya orang beriman kepada Allah dan tahu benar kata kunci bertambahnya rezeki justru dengan sedekah itu. Kata dia apa? Ya waladi illam yadri fallahu yadri. Baru dia baca ayat lam tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai anakku, kalau orang gila itu tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih, nggak penting buat saya. Karena Allah tahu nilainya bukan dianya, tapi Allah tahu nilainya. Dan ingatlah firman Allah, kalian tidak akan mendapatkan, gitu kan? Kalian tidak akan mendapatkan balasan sempurna daripada sodakah kalian sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Saya suka halwa itu, tapi disuruh kasih. Teman-teman sekalian pelajaran luar biasa dari kisah ini. Pernah nggak kita berpikir berikan makan orang gila? Kadang-kadang subhanallah kita lihat orang gila ambil di sampah kita biarin, nggak mau dilihat. Kalau kita nggak kasih makanan dia siapa yang akan kasih makan? Dan Allah tetap menilai kita dan sesuai dengan niatnya. Inna malu biniat. Termasuk saya pernah jelaskan ke jemaah saya di pengajian. Kalau ada orang datang ke masjid kita ini sekarang bawa proposal teman-teman sekalian. Nih, proposal saya mau bangun masjid. Butuh bantuan satu miliar. Kita nyumbang semua. Terkumpul satu miliar. Sebulan kemudian kita tahu orang itu dusta. Rugi ke kita? Tidak rugi sama sekali. Kita akan dapatkan pahala bangun masjid walaupun masjid kan belum dibangun. Karena ini malam malu niat, gitu kan? Ya? Allah akan kasih begitu. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan niat dalam hatinya, belum dikerjakan dapat satu pahala. Dikerjakan diberikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kata Nabi SAW. Jadi jelas sekali ya. Bagaimana Rabbi Ibn Haytham mengajarkan kepada kita bersadaqah teman-teman sampai pada orang gila pun dikasih. Karena Allah akan menilai kebaikan itu. Bagaimana bisa kita tidak lakukan? Maka selesai kisah yang kedua, kisah yang ketiga adalah muridnya mengatakan, "Wahai imam, apa nasihat Anda? Apa nasihat Anda untuk kami dalam masalah ibadah? Tentu yang jadi saksi bahasan tadi orang gila dikasih makan itu ya. Maka dia mengatakan waktu ditanya oleh muridnya apa nasihat dalam ibadah? Ibadah kami apa nasihatnya? Sholat, puasa, apa nasihat Anda? Maka beliau mengatakan alaikum bil asrar, rahasiakan amal soleh kalian. Jangan ceritakan sama siapapun. Kerjakan tapi jangan ceritakan. Udah. Allah sudah utuskan ada malaikat yang catat semua kebaikan. Tidak dibayar, tidak pernah tidur, lengkap semua data-datanya hari kiamat. Semua dicatat. Rahasiakan amal soleh kalian. Jangan ceritakan sama siapapun, jangan buka sama siapapun. Baik. Lalu kejadian terakhir di rumahnya adalah teman-teman sekalian. Waktu itu terdengar azan duhur. Struk setengah badan. Lalu Rabi bin Haytham ini saya sekalian berikan motivasi kepada teman-teman yang masih malas sholat di masjid. Rumah Allah harus didatangi teman-teman sekalian. Fadilahnya sangat besar. Kata Nabi SAW, setiap orang ke masjid, setiap langkahnya mengangkat derajatnya satu langkah, yang satu langkah mengampuni dosanya. Setiap ke masjid dapat satu istana di surga dan pulang dari masjid satu istana lagi. Hadis sahih semua menjelaskan masalah ini. Gitu kan? Belum fadilah sholat berjamaahnya, belum terbangun ukhuwah, belum belum dan seterusnya. Belum lagi hadis Nabi SAW, siapa yang tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam selama 40 hari, dia akan selamat dari selam, akan akan diselamatkan dari sifat kemunafikan. Banyak fadilahnya. Rabi bin Haitham rahimahullah struk senabalan teman-teman sekalian. Lalu dia dengar azan dulu dia kasih isyarat anaknya. Anaknya sudah tahu, suruh datang. Anaknya lalu menopang tubuhnya dia yang sebelah kanan. Minta diantar ke masjid. Struk setengah badan dan sudah sangat tua. Lalu muridnya bilang, saya lalu kemudian membantu menopang tubuhnya yang struk. Dan demi Allah waktu kami membawanya ke masjid, kakinya yang struk terseret di tanah. Lalu saya bisikin di pengajaran, Imam, hai kiai, hai guru, anda kan punya ruhsa, punya keringanan, sholat aja di rumah, struk, tua, susah, gitu kan. Lebih baik sholat di rumah. Apa kata dia? Orang beriman tidak mengenal struk kah, sakit keras kah, ibadah kepada Allah nggak terganggu. Kata dia, wahai muridku, aku mendengarkan dengan kupingku ini azan hayya ala sholat hayya ala falah, ayo salat, ayo mendapatkan kemenangan dari Allah hanya melalui lisan muazin saja. Karena semua muazin sama mengucapkan, mau orang Afrika, mau orang Arab, mau orang Melayu, azannya sama. Hayya ala sholat hayya ala falah. Allah memanggil saya mengatakan ayo sholat pencipta langit dan bumi ayo mendapatkan kemenangan lalu saya sholat di rumah saya demi Allah saya akan datangi masjid walaupun saya merangkak luar biasa nih ya keimanan membuat seseorang serupun bisa beribadah kepada Allah tapi dari kisah kita ya dari empat kejadian di rumah Rabiul Hal adalah bagaimana dia bersedekah kepada orang fakir miskin tadi ada riwayat Bukhari yang lain teman-teman sekarang berbunyi kata Nabi SAW dulu di zaman Bani Israel ada dua orang di zaman Bani Israel ada dua orang dua orang ini bersahabat dua-duanya punya kebun dua-duanya punya kebun kebun ini mereka lagi nunggu hujan dan satu negeri itu belum turun hujan. Tiba-tiba si A sama si B. Si A ini melihat ada awan, kata Nabi SAW, lewat di atas kebunnya. Dan terdengar suara dari awan itu berkata, turunkanlah hujan di kebunnya fulan. Kebun temannya dia, di sebelah. Maka dia bilang, kata Nabi SAW, orang ini pun mengikuti awan tersebut. Ternyata betul, awan itu menggumpul semuanya di atas kebun temannya, hujan. Tapi cuma kebun temannya, yang lain nggak kena hujan. Maka dia, Nabi SAW mengatakan dia pun bertanya pada temannya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Sampai di musim panas seperti ini pun Allah masih menurunkan hujan untuk untuk kebunmu saja. Apa yang dia bilang? Dia bilang saya membagi keuntungan dari usaha saya ini menjadi tiga. Keuntungannya bukan modal. Sepertiganya saya infakkan di jalan Allah, langsung saya keluarkan. Sepertiganya lagi saya tambahkan ke modal, sepertiganya lagi saya gunakan untuk keperluan keluarga saya. Jadi ternyata teman-teman sekalian, sodakah itu betul-betul sangat luar biasa. Membuka pintu rezeki, jadi makin dikeluarkan, makin royal, makin datang. Saya sarankan teman-teman kalau bisa ikutin ceramah saya di YouTube ada tentang Abdurrahman ibn Auf, sahabat Nabi, serial sahabat. Kita sudah membahas 9 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, kemudian Abdurrahman ibn Auf, uh, Talha, Eh, bin Ubaidillah, terakhir itu Said bin Zaid. Dan insya Allah hari Sabtu depan ini akan ada Tabik akbar sahabat yang ke-10 Abu Ubaidah bin Jarrah. Abdurrahman bin Auf salah satu sifat ciri khasnya. Semua sahabat suka bersedekah, tapi Abdurrahman ini luar biasa dalam sedekah. Luar biasa. Beliau pernah kedatangan keuntungan satu peti emas di satu malam, Gak bisa tidur gelisah. Istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang saya nggak bisa tidur. Belum pernah ada keuntungan sebesar ini. Kata istrinya lalu apa? Apa keinginan? Dia bilang saya ingin keluarkan jalan Allah. Saya nggak mau simpan di rumah saya malam ini. Ya, nggak mau nabung. Kalau kita subhanallah baru untung sejuta sudah antri sejam di bank. Gitu kan. Ini nggak mau nabung. Keluarin malam ini yang semua untuk fakir miskin. Gitu. Istrinya juga soleh. Ha? Nggak seperti sebagian muslimah. Maaf saya nggak tinggal muslimah di belakang sana. Tapi ada orang begitu suami dapat untung, sebelum disodakain, sebelum kasih orang tuanya, sebentar dulu, jatah saya mana? Gitu kan. Ini enggak. Istrinya mengatakan sodakohin. Ayo kita sama-sama. Dibungkuslah emas-emas itu, koin-koin emas, dirham emas itu, kemudian dibagiin. Habis. Subhanallah, karena ikhlasnya mensodakakan semua keuntungan malam itu, besok dalam riwayat saya dikatakan datang dua peti keuntungan dengan produk yang sama. Dua peti emas. Dikeluarin sama Abdurrahman dua peti emas. Hari ketiga datang tiga peti keuntungan. Dikeluarkan hari keempat datang empat peti. Begitu terus sampai Abdurrahman memiliki sebuah gudang penuh dengan emas. Waktu Abdurrahman dari Allah meninggal dunia, waktu mau dibagi warisannya, itu emas-emasnya saking sudah ditumpuk-tumpuk sampai melengket satu sama yang lain. Waktu mau dipisahin dibagi, itu harus pakai kampak. Dan yang mengkampak itu tangannya sampai memar luka. Saking banyaknya. Selalu sodokah. Setiap hari beli puluh tiga budak dibebasin. Setiap hari. Beli budak bebasin. Setiap hari datangkan 30 kafilah, ya 30 ekor unta untuk diparkir, ditaruh di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah jalan Madinah, lalu pegawainya berteriak, Abdurrahman membagi-bagi buat kalian, silakan, semua ambil kebutuhannya. Luar biasa gitu. Kita subhanallah kadang-kadang bersodokah, kalau orang datang itu pun masih perhitungan. Gitu kan. Ini nggak sengaja cari orang yang butuh lalu dikasih. Maka lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sodokah ini teman-teman sekalian. Dalam hadis yang dikatakan sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sadaqah itu bisa meredam murkanya Allah. Keluarin, keluarin. Jangan ragu dengan masalah sadaqah itu. Karena itu kata kunci datangnya rezeki. Mari kita dengarkan ayatnya. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Baqarah 254, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah beriman pada Allah anfiku keluarkan keluarkan mimma razaqnakum dari apa yang telah kami berikan untuk kalian rezeki min qabli an yati yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal qas wal kafirun humuz zalimun sebelum datang hari nanti kalian menyesal nggak ada lagi hari transaksi nggak ada lagi kasih sayang tidak ada lagi pertolongan hari kiamat teman-teman sekalian maaf kalau anda punya rezeki banyak di rekening masya Allah bagus tapi usahakan selalu ada sodokahnya. Karena kalau kita biarkan numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, kita cuma bangga di angka tulisan. Di print bukunya, oh iya banyaknya dua 2 miliar, 10 miliar. Kita cuma bangga dengan angka. Apa yang mau dibanggain? Pada saat antum meninggal, kalau antum tidak sodokahkan teman-teman sekalian. Tidak punya masjid yang dibangun, gak punya kegiatan amal jariah, gak pernah punya sesuatu buat dia infakkan sebenarnya gitu ya. Maka pastikan orang seperti ini akan menyesal pada saat meninggal. Coba ya saya sodokahin dulu. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hartamu yang sebenarnya, harta yang kau sodakakan selama kau hidup, itu harta sebenarnya. Dan harta yang bukan sebenarnya yang kau habiskan beli makanan dan pakaian. Habis semua. Yang kau sodakain. Seorang ulama salaf dulu pernah ditanya, setiap dia dapat keuntungan selalu sodakain. Dapat keuntungan selalu sodakain. Selalu sodakain. Dipakai untuk kebutuhan keluarganya, sisanya sodaka. Sisanya sodaka. Nggak ditabung sama dia, dihabisin. Maka pada saat ya ada teman-temannya kumpul di rumahnya lalu berkata, wahai fulan, apa kau nggak sayang hasil kerimatmu? Bukannya ditabung malah dikeluarin terus. Kau nggak sayang sama hartamu tuh? Kata dia apa? Justru saya sayang sama harta saya. Karena saya sayang jadi saya mau bawa harta saya sampai di akhirat. Ini saudara, saya bawa sampai di akhirat. Kalau saya simpan di sini saya cuma tabung untuk dunia saja. Jadi lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah saudara itu. Kemudian dikatakan dan orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka tidak mau sedekah, maka mereka zalim sebenarnya. Kemudian surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 31 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi rajim. Qul li ibadiyalladzina amanu." Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hamba saya yang telah mengaku beriman. yuqimus shalah. Mereka mendirikan sholat. Jaga sholat lima waktu mereka. Sholat-sholat sunnah mereka wa yunfiku dan mereka bersodaka menginfakkan mimma nahum dari apa yang kami jadikan sebagai rezeki buat mereka, sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Karena kadang-kadang kalau ada orang minta di pinggir jalan kita nggak mungkin sembunyikan, tinggal mengontrol supaya tidak daria saja. Min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala Sebelum datang hari tidak lagi transaksi, nggak bisa lagi kita keluarkan uang kita. Di akhirat nggak laku lagi rupiah, nggak laku lagi dolar, nggak laku lagi pound nggak ada lagi semua itu. Yang laku adalah yang sudah disodokkan selama di dunia. Semua datang hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada lagi persahabatan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard yang menyuruh kalian sholat tadi dan menginfakkan apa yang kalian telah diberikan adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi wa anzala minas sama'i ma'a dan telah menurunkan dari langit air fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum lalu dengan air hujan itu dia tumbuhkan buah-buahan sehingga kalian eh, bisa menjadikannya sebagai rezeki kalian menutupi kebutuhan kalian Wa sakhkhara lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Yang menyuruh kalian sholat dan berinfak itu adalah Tuhan Allah yang telah menundukkan lautan sehingga bahtera-bahtera kalian bisa melaung di atasnya. Wa lakumul anhar juga yang telah menundukkan sungai-sungai buat kalian. Bisa dilewatin atasnya, bisa diambil ikan-ikan dan seterusnya yang ada di dalam lautan dan sungai itu dan juga yang menyuruh kalian sholat dan menginfakkan harta kalian adalah yang telah membuat yang menundukkan matahari dan bulan yang rutin terus menerus setiap pagi dan malam silih berganti untuk memenuhi kebutuhan kalian nahar dan menundukkan juga buat kalian malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Wa atakum min kulli dan juga dia telah dia akan memberikan semua apa yang kalian minta kepadanya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu zalum, zalim, kafar, kufur, gitu kan? Dikatakan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, manusia itu kufur. Kalau dia dikasih, ya, kalau Allah tidak Allah tahan rezekinya, maka dia terus menerus berdoa, terus menerus mengeluh, dan pada saat Allah kasih dia, dia pelit untuk tidak keluarkan. Bagaimana bisa dia menganggap punya? Siapa di antara anda yang menganggap apa yang dia miliki sekarang punya dia? Mungkin kita semua mengatakan, oh ini rumah saya, ini mobil saya, ini punya saya, ini baju saya. Itu perkataan kita cuma simbolik di dunia. Buktinya pada saat kita meninggal, dibungkus dengan kain kafan. Senewa apapun mobil tidak bakal ikut ke liang lahat. Rumah tidak masuk liang lahat. Tidak ada ceritanya. Kita masuk itu semua jadi warisan tuh. Itu buktinya. Lahir tanpa pakaian, masuk kuburan juga dengan satu lembar pakaian. Gitu. Berarti bukan milik kita. Maka kesempatan kita memperbanyak amal sodakah kita. Sehingga memang mendapatkan pahala yang besar. Dan sekali lagi bahasan kita sodakah mendatangkan rezeki yang banyak. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, untuk menambah rezeki adalah fokus menikmati yang halal dan juga tajib dan meninggalkan yang haram. Halal artinya sesuatu yang Allah bolehkan, tajib artinya berkualitas. dalam agama Islam kita disuruh nikmatin teman-teman sekalian, disuruh nikmatin. Kita boleh punya rumah yang besar, kita boleh pakai baju yang bagus, kita boleh makan makanan yang bagus, malah itu dianjurkan. Tapi tidak boleh tabir, tidak boleh berlebihan. Kita nggak boleh pelit, nggak boleh berlebihan. Kita ada di tengah-tengahnya. Kata ulama adalah la ifrat wa la Nggak pelit sekali, tidak tidak pelit dan juga tidak terlalu berlebihan. Dia di tengah-tengah. Selalu ada saja di jalan-jalan kebaikan. Dia juga penuhi kebutuhannya, dia juga bantu orang lain, gitu kan? Seperti itulah. Maka ini namanya halal dan tajib. Kata para ulama, kalau ada orang bisa membeli, misalnya kasih contoh aja. Kalau ada orang bisa beli anggur dengan 50 ribu per kilo misalnya bagus kualitasnya ini 50 ribu. Tapi ada anggur lebih bagus dengan 100 ribu. Dan dia mampu beli 100 ribu, maka ini boleh dia beli dan dia tidak mubazir. Makanya Abu Hanifah rahimahullah memberikan pelajaran kepada kita. Abu Hanifah ini salah satu dari empat imam mazhab. Ada Hanafiyah Abu Hanifah, ada Malikiyah Imam Malik, ada Syafi'iyah Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada mazhab Hanabila. Empat-empat ulama, empat mazhab yang masyur. Empat-empat yang insyaAllah dijadikan rujukan oleh ahli sunnah wal jamaah. Di sini teman-teman sekalian, Imam Abu Hanifah rahimahullah adalah seorang ulama besar dan paham sekali masalah ilmu-ilmu agama dan beliau orang kaya raya, pedagang sutra terbesar di Irak pada saat itu. Satu waktu dalam dalam majlisnya, beliau isi pengajian ada satu orang yang hadir, pakaiannya kotor, penampilannya, rambutnya berantakan, kelihatan orang ini kayak susah gitu. Selesai talim orang itu masih ada. Abu Hanifah rahimahullah panggil dia, sini. Ini muridnya kebetulan sering hadir tapi Abu Hanifah kebetulan dia pada satu dia berantakan itu. Abu Hanifah tidak pernah tanya kabarnya sebelumnya baru kali itu. Dia datang kata Abu Hanifah, pergilah ke mihrab. Ada sejadah saya. Abu Hanifah kebetulan jadi imam pada satu rahimahullah. Angkat sejadah itu dan ambil apa yang ada di bawahnya. Orang itu pun datang ke sana. Sebagai murid dia patuhi gurunya. Dia angkat sejadah ditemukan ada 500 dirham. Ini banyak ini, ini puluhan juta nilainya. Gitu kan. Dia, begitu diangkat dikatakan dia bawa orang ini ke Abu Hanifah ini silakan imam. Kata Abu Hanifah, ambillah, perbaiki kehidupan kamu. Ambil, jadikan modal, jadikan apa? Silakan. Ya, Abu Hanifah mau bersedekah dia. Orang ini tiba-tiba menjawab apa? Wahai Imam, saya orang kaya. Artinya saya tidak butuh dikasih uang seperti ini. Saya punya banyak gitu. Abu Hanifah malah tambah heran dan berkata, kalau kau orang kaya, mana kamu dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah yuhibbu an yara asarani alihi ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmat yang pada hambanya. Harus ada kelihatan nikmatnya. Kalau ke orang kaya, pakailah baju yang bagus, yang layak, sisirlah rambutmu yang rapi, pakailah pakaian yang bagus. Bahkan kata Nabi SAW, puncak nikmat Allah pada seorang hamba kalau dia memiliki badan yang sehat, rumah yang luas dan kendaraan yang bagus, gitu kan? Tunggangan yang bagus boleh, tapi jangan berlebihan. Ada orang subhanallah punya mobil 10, gitu kan? Ini berarti kalau dia tiap hari pakai satu, berarti hari ke-11 boleh kembali ke mobil yang pertama, gitu kan? Ini untuk apa? Ada orang punya baju 200. Untuk apa 100 200 baju ini? Jadi Mungkin 10, mungkin 15 dia gonta ganti. Ya, akhi, kalau memang ya ukti kalau sudah bosan dengan bajunya sebelum rusak bisa kita sodakain atau kita beli pakaian yang lebih bagus untuk kita sodakain Itu sangat bagus. Jadi kan daripada kita tumbuk-tumbuk, ini iya, 200 baju, berarti kita pakai hari ke-101 baru pakai baju yang pertama kembali. Ini untuk apa? Jadi, kan? Jadi tidak boleh tabzir, tidak boleh berlebihan tidak boleh juga kita terlalu pelit, tapi ada di tengah-tengah. Halal dan toib, halal yang Allah bolehkan. Dan orang beriman paling pantas menikmati apa yang Allah halalkan dan toib artinya berkualitas. Ini harus bersatu ya, nggak boleh dipisah. Misal, ayam halal. Tapi kalau dia tidak toib, nggak boleh. Toib ini maksudnya ber berkualitas. Misal, ayam sudah rusak dua hari yang lalu dimasak. sudah kita lihat ada jamurnya sudah rusak. Maka ini sudah tidak toib, nggak halal lagi. Halal dan toib harus bersatu. Kalau sudah di, atau bangkai atau rusak ini nggak boleh. Jadi ini harus diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menikmati yang halal dan thayyibin disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah urutan 5 ayat 87 sampai 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim Al-Maidah surah nomor 5 ayat 87 sampai 88. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu. Jangan kalian kalian haramkan buat diri kalian kebaikan-kebaikan, fayibat yang Allah bolehkan. Makanan, minuman, pakaian, kendaraan, rumah, silakan. Apa yang telah Allah halalkan buat kalian tapi jangan berlebihan. berlebihan. Wala ta'tadu. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin karena Allah tidak suka yang beli berlebihan. Jadi, Wa kulu mimma razak mimma razaqakumullahu halalan dan makan nikmatilah semua apa yang Allah jadikan rezeki buat kalian yang halal, boleh dan thayyib berkualitas. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Maka setelah itu patulah pada Allah, bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Sini Allah menyuruh kita memakan yang nikmatin yang halal dan juga thayyib. Juga disebutkan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 114 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Nikmatilah apa yang telah Allah halalkan buat kalian ya, dari rezeki dan thayyibah yang berkualitas. Washkuru Allah dan syukuri nikmat Allah itu in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian betul-betul beriman kepadanya. Teman-teman sekalian, sekaligus saya luruskan satu hal. Mudah-mudahan tidak disalahpahami. Dan tolong teman-teman, saya kalau datang dalam majelis ilmu ini sering saya sampaikan di pengajian saya di Jakarta. Kalau saya sedang berbicara, demi Allah saya nggak pernah singgung, tidak pernah masuk menyinggung siapapun. Kenapa lagi saya tidak kenal Anda semua, gitu kan? Jadi di sini kalau ada sesuatu yang saya bahas ternyata kena dengan Anda kebetulan kena, oh iya saya pernah. Ini bukan karena saya singgung Anda, saya tidak tahu. Tidak ada niat saya untuk menyinggung, gitu kan? Tapi ini sebagai sebuah ilmu, informasi yang perlu kita ketahui. Teman-teman sekalian, ada banyak umat Islam yang saking semangatnya dengan agama Islam ini, mereka salah paham dengan istilah zuhud. Zuhud ini teman-teman sekalian didefinisikan oleh sebagian muslimin. Semoga Allah berikan hidayah. Mereka mengatakan zuhud ini adalah meninggalkan dunia untuk akhirat. Artinya apa? Pakaiannya harus susu, makannya roti kering, gitu kan? penampilannya kumuh, rumahnya berantakan. Ini semua bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW punya kuda terbaik di Jazirah Arab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bersabda dalam sebuah hadis sahih, nikmat Allah memuncak pada seorang hamba dengan badan yang sehat, rumah yang luas dan tunggangan yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pakaian kainnya dari kutun dari negeri Yaman, kain katun dari negeri Yaman yang terkenal sangat bagus, gitu kan. Bahkan pernah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu sahabat Nabi, beliau lewat di depan rumah Nabi Alaihi Wasallam tidak sengaja lewat depan rumah Nabi Alaihi Wasallam lalu kebetulan itu bulan purnama Tiba-tiba dia lihat bulan purnama, kok indah sekali bulan purnama. Dia bilang, saya lihat bulan purnama dan saya tidak ingin turunkan pandangan saya. Karena indahnya bulan itu. Saya melihat dan saya kagum dengan ciptaan Allah. Tiba-tiba Nabi SAW buka pintu rumahnya. Dan Nabi SAW keluar menggunakan jubah berwarna merah. Yang baru saja, beliau saja baru saja mandi dan menyisir rambutnya dengan rapi ke belakang. Maka saya melihat ke arah Nabi, saya temukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu menjaga kan kebersihan, kerapian. Nabi SAW gemar menggunakan siwak setiap mau masuk atau ketemu orang. Gak pernah ditemukan bau busuk di mulut beliau. Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat, kalau kami bertemu dengan Nabi SAW, kami temukan, kalau kami bersalaman dengan Nabi, kami temukan bau wanginya sampai tiga hari. Nabi SAW selalu meletakkan wangi-wangian di kepala beliau, di rambut beliau, cairan, yang kadang-kadang netes sampai ke hidung beliau SAW. Dan Nabi SAW dikatakan dalam riwayat selalu meletakkan serbuk wangi di tubuh beliau dari batang leher sampai ke kaki beliau disuruh istri yang letakkan kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Islam mengajarkan dari hadis Nabi juga yang lain lima hal fitrah dijaga oleh seorang muslim. hitan, potong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, mencukur bulu kemaluan. Kebersihan disuruh jaga. Jangan malah muslim tapi luar biasa kotor pakaiannya, penampilannya kumuh. Tidak seperti itu saudara. Dan tidak harus orang kaya raya baru bisa rapi kan. Gitu. Harus saja jaga, harus jaga bersihan. Jangan kesannya orang Islam itu masjidnya kotor, pakaiannya kotor, kendaraannya kotor. Tidak mau berubah gitu kan. Semuanya serba kacau semua. Ini kena salah paham dengan kalimat zuhud. Zuhud sebenarnya teman-teman sekalian adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Ini definisi yang benar. Tadi kan yang awal yang salah meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini yang salah. Dunia boleh ditinggalkan. Karena dalam surah Al-Qasas ayat 88 Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa butaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupa bagianmu, kejar bagianmu yang Allah janjikan di akhirat, surga dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Boleh orang nikmati dunia itu. Nabi SAW paling gemar makan paha kambing, gitu kan? Pernah memang Nabi di rumahnya pernah kehabisan makanan iya, tapi ini bukan berarti Nabi miskin, bukan. Nabi SAW waktu melamar Khadijah itu memberikan mahar 20 ekor unta. Satu ekor unta ini harganya kalau kita anggap yang murah saja 3.000 real, 10 juta. Gitu kan. Berarti Nabi SAW kasih mahar 200 juta kepada Khadijah. Gitu kan. Nabi SAW orang mampu, bukan orang tidak mampu. Tapi beliau suka bersadaqah, beliau suka sederhana, ya tidak berlebihan. Itu memang betul ada. Jadi perlu difahami masalah ini. Baik, poin yang keempat. Setelah bersyukur, bersedekah, menikmati yang halal dan thayyib, meninggalkan yang haram. Dan ingat teman-teman sekalian, semua yang halal pasti baik buat kesehatan kita, semua yang haram buruk buat kita. Jangan dilakukan. Gitu kan? Dan kita bisa lihat sekarang subhanallah hammer ditemukan banyak bukti-bukti tentang buruknya babi dan apa saja yang Allah haramkan pasti buruk buat kesehatan. Tinggal Anda cari sendiri, data-datanya pasti ditemukan luar biasa. Dan sekarang ini saya temukan data terakhir di Jepang E, orang-orang Jepang asli pun kalau masuk supermarket mereka mencari makanan-makanan yang sudah dikemas itu yang ada label halalnya. Karena mereka tahu kalau halal pasti jauh dari hal-hal yang buruk. Orang non muslim yang nimba matahari sekarang cari makanan halal. Jadi, emang sudah begitu. Bagaimana anda orang muslim kalau tidak cari yang halal? Mestinya begitu. Yang keempat teman-teman sekalian untuk menambah rezeki kita adalah memperbanyak istighfar. Secara khusus masalah istighfar. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, bisa saja rezeki seorang hamba tertahan, ya, ditahan oleh Allah belum dikasih, ditahan dulu karena dosa yang dia lakukan, karena dosa yang dia lakukan. Jadi dosa itu bisa menahan, bisa saja kita mau coba masuk proyek gagal, coba istighfar kepada Allah Subhanahu Taala. Kan? Jadi memang ada dosa yang mengganjal, intinya begitu. Pernah ada tiga orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang sure. Datang tiga orang ini dan Hasan Basri juga terkenal dengan kesolehannya. Kalau ngomong selalu surga, neraka, eh, rahmat dan taubat dan azab. Itu saja berputar perkataannya Hasan Basri Allah. Jadi orang sering datang ke rumahnya minta nasihat. Ada tiga orang datang satu hari antri di rumahnya. Yang satu masuk mengatakan, wahai imam, wahai kiai, wahai ustaz. Saya sudah lama menikah dengan istri saya ini. Tapi nggak pernah dapat, belum dapat anak. Sudah 10 tahun nikah nggak dapat anak. Kami sudah ikhtiar ke tabib ini, ke tabib ini, minum ini, minum itu, tapi belum juga Allah takdirkan. Apa saran Anda? Maka kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak ya, bukan kerjakan istighfar, perbanyak. Terus lisanmu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah terus, astagfirullah terus diucapin. Jangan berhenti. Maka kemudian keluar orang tersebut. Masuk orang kedua mengatakan, wahai imam, saya sudah lama kena penyakit di perut saya, sakit terus. Kalau sakit saya sampai nggak bisa tahan, rasanya pengen mati saja karena sakitnya. Sudah coba berobat ke sana sini nggak sembuh-sembuh. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Amalin, pulang. Datang orang ketiga mengatakan, wahai imam, saya sudah lama bekerja banting tulang. Mayoritas waktu saya sehari kerja keras. Tapi saya tidak pernah kaya seperti pulang. Ditunjuk orang kaya di kota itu. Di kota Basra, di Irak. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah tiga orang ini. Lalu kemudian istri Hasan Basri bertanya, wahai suamiku, ketiga orang ini tadi butuh satu mungkin dikasih modal, mungkin satu ditunjukkan tabib yang tepat, mungkin obat. Kenapa anda cuma suruh istighfar saja? Kenapa anda istighfar diikuti dengan yang lainnya? Dikasih modal, dikasih obat. Kata Hasan Basri, wahai istriku, tidakkah kau dengar kalau mereka sudah ikhtiar dan sekarang tinggal mereka terbuntu, tertutup di sebuah pintu yang mereka tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Maka saya mengingat firman Allah dalam surah Nuh. Surah Nuh ini surah nomor 71 ya. Ayatnya ayat 10 sampai ayat 12. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya tentang istighfar. Surah Nuh surah nomor 71 ayat 7 ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin anhara. Kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, Nuh berkata kepada kaumnya istighfarlah, minta tobatlah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia Maha menerima tobat hamba-hambanya. Manfaatnya Dia akan menurunkan untuk kalian dari langit midrara. Midrar kata para ulama tafsir bisa berarti hujan yang lebat, bisa berarti rezeki yang non-stop terus dikasih sama Allah bertubi-tubi. Dan dengan istighfar Allah akan memperbanyak harta dan keturunan kalian. Dan Allah akan jadikan kebun-kebun kalian debat Dan Allah akan suburkan juga seluruh sungai-sungai kalian. Jadi di sini manfaat daripada istighfar. Ada kisah yang lain teman-teman sekalian. Kisah Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah dari empat madhab tadi. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i. Madhab yang keempat. Imam Ahmad rahimahullah di akhir hidup beliau, beliau ulama besar hadis. Di akhir hidup beliau, beliau pernah terlintas di benaknya untuk mendatangi sebuah kota di Irak. Kenapa ke sana nggak tahu. Pokoknya pengen ke sana gitu. Imam Ahmad pergi ke sana. Tiba di kota itu, tapi saya tidak temukan dalam riwayat ini kota apa yang dimaksud. Tiba di kota itu, Imam Ahmad tiba azan maghrib. Lihat masjid ada satu masjid masuk masjid itu sholat berjamaah. Orang nggak tahu dia karena zaman dulu orang tidak ada foto, oh, tidak tahu lihat bagaimana wajah siapa orang ini nggak kenal. Habis sholat mandi Imam Ahmad duduk sedikit baca Al-Quran, azan isya dia ikut sholat. Selesai isya Imam Ahmad pergi ke pojok masjid mau geletak tidur. Marbot masjid datang, marbot masjid datang, dekatin. Wahai syekh, syekh ini dalam bahasa Arab tiga artinya. Bisa hal ada tiga. Bisa orang tua, syekh. Bisa orang alim, bisa orang kaya. Jadi tidak selamanya kalau antum dipanggil di Saudi Syekh dianggap orang alim. Gitu. Bisa saja orang tua, gitu kan. Dipanggil, hai Syekh, orang tua maksudnya. Ngapain anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya musafir. Gak kenal orang siapapun di kota ini. Besok pagi saya mau pergi. Gak ada tempat nginap, saya mau nginap di sini. Karena zaman dulu gak ada penginapan-penginapan kayak kita sekarang. Banyak hotel segala gitu. Kata Marboja gak bisa, gak bisa. Mesin gak boleh tidur. Kata Imam Ahmad saya didorong-dorong gua dari masjid. Orang ini nggak tahu kalau ini Imam Ahmad. Kalau tahu mungkin diundang ke rumahnya. Tapi ini marbot masya Allah istiqomah nih gitu. Keluar dari masjid itu pintu masjid sama dia. Imam Ahmad dan orang yang sudah pergi, Imam Ahmad lihat ada teras masjid, tidur di teras masjid. Balik lagi marbotnya. Wah hmm. Wahai Syekh, ngapain sini? Musafir, mau tidur, nggak ada tempat minat. Nggak bisa sih. Teras pun nggak boleh, peraturan. Kan. Ini saya bilang tadi istiqomah luar biasa. Nih. Eh, Imam bilang saya dorong dorong ke jalanan. Dorong ke jalanan. Waktu saya lagi dorong jalanan, ternyata masjid bersebelahan dengan uh, kios penjual roti. Ada satu orang penjual roti di sebelah masjid. Lalu dia mengatakan, Syekh dipanggil Imam Ahmad. Silakan ke tempat saya. Imam Ahmad pun datang. Dia bilang, saya punya rumah tidak jauh dari sini. Ini kios saya, ada, ada ruangan tempat tidur saya. Silakan anda pakai nginap, besok anda mau pulang silakan. Kata Imam Ahmad menceritakan tentang keadaan dia dengan penjual roti ini. Sehingga ada satu perilaku penjara ini yang unik. Imam Ahmad tertarik dengan itu. Dia bilang, setiap kali orang ini pecahin telur, ngambil terigu, ngambil garam, itu sambil astagfirullah wa atubu ilai, astagfirullah wa atubu ilai. Terus, lisannya nggak pernah berhenti nih astagfirullah wa atubu ilai. kecuali Imam Ahmad bilang saya ajak ngomong atau dia bertanya pada saya. Kalau berhenti, istighfar lagi. Selalu begitu. Kata Imam Ahmad, saya bertanya, sudah berapa lama kau amalkan nih? Orang itu bilang sudah lama dari saya masih bujang. Kebetulan orang ini sudah tua, seumur sama Imam Ahmad. Sudah mendekati 60 tahun lebih gitu. Baik. Dia bilang sudah lama dari saya masih bujang. Kata Imam Ahmad, masa maratu istighfar. Apa manfaatnya istighfarmu? Apa yang kau dapatkan dengan istighfar yang sebanyak ini? Kata dia, tidak ada apapun yang saya minta kepada Allah kecuali diijabah. Apa saja saya minta Allah kasih. Tinggal satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta dipertemukan sama Imam Ahmad. Lah ya, Kita nyata Imam Ahmad mengatakan Allahu Akbar. Istighfarmu lah yang membuat saya datang ke kota ini tidak tahu kenapa. Istighfarmu yang membuat marbot masjid mendorong-dorong saya keluar masjid. Istighfarmu yang mendatangkan saya ke tempat ini. Tempat praktek ke rumahmu. Karena saya adalah Ahmad bin Hambal. Saya adalah Ahmad ibn Hambal. Bagaimana istighfar teman-teman sekalian mendatangkan rezeki yang luar biasa. Permintaan apapun didatangkan. Seorang alim ulama biasa didatangi, ini malah didatangkan sama Allah ke tempat orang ini karena istighfar. Jadi memperbanyak istighfar manfaatnya sangat besar. Hadis Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang mulazamah selalu istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari masalahnya dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Yang kelima, teman-teman sekalian, untuk mendatangkan rezeki adalah ketakwaan. Takwa sudah saya jelaskan dari subuh tentunya, tapi kita ringkaskanlah kepatuhan kepada Allah. Allah bilang kerjakan, kerjakan. Allah bilang tinggalkan, tinggalkan. Wajib atau sunnah kerjakan semua yang haram dan makruh tinggalkan. Sudah. Hidupnya untuk agama sudah. Ini namanya takwa. Orang yang bertakwa Allah janji untuk berikan kepadanya rezeki. Di antaranya dari ini adalah surah At-Talaq. Ini sudah tadi pagi kita jelaskan At-Talaq surah 65 ayatnya ayat 2 dan ayat 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang luas dari masalahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Jadi kan? Jadi jelas sekali takwa akan mendatangkan nah, rezeki itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah tawakal. Bertawakal kepada Allah. Ada beda tawakal dengan tawakul. Ya. Tawakal ini teman-teman sekalian menyerahkan hasil usaha kita, ya hasil eh, menyerahkan hasil setelah berusaha. Kalau tawakul menyerahkan ya sebelum ada usaha. Contohnya begini, ada riwayat Bukhari menjelaskan ada seorang sahabat Badui dari padang pasir, sahabat Nabi SAW datang bawa untanya, datang ke masjid ingin dengar ceramah. Begitu tiba depan masjid, tiba depan masjid, dia tidak mengikat untanya, dia mengatakan tawakal tu Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Dia nggak ikat, dibiarin untanya. Lalu dia masuk ke dalam masjid. Begitu masuk kakinya dalam masjid, baru satu kakinya masuk ke masjid, yang satu masih di luar, untanya lari. Dikejar sama dia. Untanya teman-teman saya, hewan yang susah sekali untuk ditangkap. Karena unta ini bisa hidup di padang pasir tiga hari tiga malam nggak makan nggak minum. Lari unta itu dikejar sama dia nggak dapat. Sudah capek dia nggak bisa dapat lagi untanya sudah lari dia kembali ke masjid pengajian Nabi SAW sudah bubar. Unta hilang, ilmu hilang. Dia masuk masjid dia sedih. Lalu Nabi SAW tanya dia kenapa kamu? Dia bilang ya Rasulullah kisahnya begini. Kata Nabi SAW, kamu salah. ha Ikat dulu untamu, wa tawakkal Allah. Baru tawakkal. Kunci dulu mobil dan motormu, baru tawakkal. Kalau kita niatkan tawakal Allah akan jaga. Allah SWT akan jaga. Di dalam ayat Al-Quran tadi surah Al talaq sama surah nomor 65 ayat 3 Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan jadi pencukup baginya. Kata ulama pemberi rezekinya, gitu kan? Penolongnya, gitu. Kan? Penyembuh penyakitnya dan seterusnya. Itu namanya itu mana daripada hasbuh. Yang ketujuh teman-teman sekalian silaturahim silaturahim. Ini penyebab datangnya rezeki dan memperbanyak. Perlu kita ketahui silaturahim ini istilah dalam agama kita khusus bagi orang yang punya hubungan darah saja. Bukan semua orang muslim, gitu kan? Kalau seorang muslim umumnya kita mengatakan ukhuwah, persaudaraan. Kalau sila artinya hubungan, rahim hubungan darah, hubungan darah. Makanya kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian saya sarankan sini teman-teman, mulai malam ini kalau bisa coba ingat-ingat siapa kakeknya, ayah kakeknya. Kalau ada orang tua kita yang masih hidup tanya, buat jalur nasab. Karena Nabi SAW mengatakan telusuri jalur nasab kalian. Kakek kita siapa, ayahnya siapa, berapa bersaudara, nikah sama siapa saudara-saudaranya, punya anak siapa. Jangan sampai kita ketemu sepupu kita di jalan nggak tahu gitu. Ada rahim dengan kita. Gitu ya. Kata Nabi SAW telusuri jalur nasab kalian karena akan memudahkan kalian silaturahim silaturahim. Jadi ini harus yang punya hubungan kerabat ya, hubungan darah. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain kata Nabi SAW, eh, kata seorang sahabat, waktu dia bawa satu kantong dirham, dia bilang ya Rasulullah, saya punya sekantong dirham, saya mau sodakahkan. Ada dua orang target saya. Yang satu muslim umum, tidak ada hubungan kerabat sama saya. Yang susah, yang satu muslim, punya hubungan kerabat sama saya dan susah. Yang mana saya bantu? Kata Nabi SAW, kalau kau bantu yang punya hubungan kerabat denganmu, maka kau mendapatkan dua pahala. Pahala sodaka dan pahala silaturahimnya. Dan puncak silaturahim teman-teman sekalian adalah kedua orang tua kita. Teman-teman di sini yang pendatang. Ya. Juga tentu yang mungkin, yang orang yang memang asli di sini. Kalau orang tua anda masih hidup, jangan sia-siakan. Kejar sodaka paling afdal ke mereka. Kan? Silaturahim teman-teman sekalian. Pakai stopwatch kalau antum merasa terganggu pekerjaan. Telepon sehari satu menit aja. Satu menit aja. Telepon ke ayah, ibu, tanya kabarnya. Ayah, ibu baik, ada kebutuhan. Oh nggak ada nak, baik doain ya. Mereka bilang semoga kau selamat nak sudah luar biasa. Telepon mereka, teman-teman banyak di Indonesia, di Jakarta saya temukan yang memang merantau. Akhirnya orang tuanya cuma ditelepon setahun sekali. Ah gampang nanti kalau Idul Fitri mudik sekalian ketemu. Tapi kalau teman-temannya tiap hari telepon, kalau nggak telepon temannya dimarah-marahin, kenapa nggak telepon, tiap hari dicari. Ini gimana cara? Padahal orang tua itu puncak silaturahim. Teman-teman coba renungin. Ada seorang syekh di Saudi, di Jeddah, dia lagi isi pengajian. Kemudian Saking pentingnya dia tahu ya, ini orang tua bagaimana. Dia bilang saya ditelepon oleh seorang laki-laki. Dia bilang saya nggak kenal. Laki-laki ini bilang, Syekh, Tolong bantu saya nih, apa jalan keluarnya? Sejam lagi saya akan saya difonis akan difonis oleh pengadilan di penjara 10 tahun karena saya difitnah. Difitnah. Data-data palsu semua dikasih ke pengadilan dan saya difitnah. Apa saran Anda? Kira-kira apa yang saya harus lakukan nih supaya Allah bisa menyelamatkan saya? Kata Bu Syekhnya ini saya dengar ceramahnya dia bilang begini. Menarik sekali kisahnya. Dia bilang, apa kok masih punya orang tua yang hidup? Kata orang itu ayah saya sudah meninggal, ibu saya ada. Kata syekhnya, kok masih bisa keluar dari pengadilan? Dia bilang masih bisa. Baik, sekarang kamu keluar dari pengadilan, singgah di restoran terbaik yang kau temuin, kemudian temuin ibumu, ajak makan siang ibumu. Kata dia, Syekh, sejam lagi tadi vonis penjara 10 tahun. Bagaimana bisa mau makan lagi sama orang tua? Kata Syekhnya, kalau kau mau jalanin saran saya, jalanin itu. Anak ini dalam kondisi dia bingung, gak tahu apa, dia maka dia pun singgah di restoran, kemudian dia pergi ke rumah ibunya. Setengah jam kemudian kata Syekh, saya ditelepon. Syekh jazakallah khair. Semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Kata Syekh kenapa? Dia bilang saya baru ditelepon oleh pengadilan ternyata orang yang membuat fitnah buat saya terbongkar kedoknya dan dia sekarang akan difonis 10 tahun. Dan semenjak saya masuk di sini, saya makan sama ibu saya, sekarang saya depan ibu saya. Dari pertama saya masuk, terus tulisannya ibu saya mendoakan. Semoga kau selamat nah. terima kasih kau sudah dalam bawa makanan. Hanya membawa makanan. Orang tua kita teman-teman sekalian tahu menilai penghasil, tahu menilai pemberian anak kita. apa pemberian kita. Tidak pernah orang tua itu diberi sesuatu yang sederhana seperti teman kita masih bisa marah atau pasangan kita masih bisa merenggut. Orang tua selalu berterima kasih dengan apapun yang kita berikan sedikit. Ada seorang anak di Jeddah meninggal dunia. Seorang syekh lagi sholat, suaranya insya Allah bagus sekali kalau dia jadi imam. Saya banyak cerita tentang Saudi karena saya pernah kuliah di sana teman-teman. Jadi bukan karena Saudinya. Kalau anda punya cerita di Indonesia mungkin bisa terjadi di mana-mana tentunya. Saya cerita tentang ini karena saya tahu gitu. Di Jeddah ini ada satu orang syekh suaranya bagus. Kalau sholat Jumat penuh masjid. Kalau dia jadi imam, masya Allah suaranya gitu. Dia juga kalau khutbah, hampir semuanya orang nangis kalau bicara masalah akhirat. Khusyuk, jadi dia ikhlas sekali gitu. Dia cerita dalam salah satu khutbahnya, saya dengarkan ceramahnya. Dan ini tradisi saya, saya suka dengar ceramah-ceramah. Walaupun saya sudah sering isi ceramah, gitu kan. Kita tidak boleh batasi dengan ilmu. Selalu kita merasa haus dengan ilmu itu. Maka saya dengar ceramah dia mengatakan pada saat saya satu salah satu Jumat, saya lagi jadi imam, di rakaat kedua, pas sujud pertama ada suara gemuruh tengah-tengah masjid. Dia bilang lalu saya, saya salam, saya tanya, saya pakai mic. Kenapa itu ada apa? Dia bilang, Syekh ada orang jatuh Tadi waktu sholat sujud rakaat uh, rakaat kedua sujud pertama jatuh. Kata sini berikan dia ruang, biar dia bernafas dan tolong antar. Beberapa ikhwah tolong antar ke rumah sakit terdekat. Waktu diantar, kata dokternya, orang ini sudah mati setengah jam yang lalu. Maksudnya pada saat dia lagi sujud di hari Jumat, gitu kan? Ini luar biasa. Kata syekhnya, ini jelas-jelas susun khatimah. Hadis Nabi saw siapa yang meninggal hari Jumat tidak akan kena fitnah kubur, dan juga dia mati dalam keadaan sholat. Jelas dari ibadah, apalagi lagi sujud kepada Allah SWT. Lalu dia bilang datang adiknya, mengambil jenazah kakak, lalu saya bilang, ini kakakmu datang jauh-jauh sholat di sini karena dia mau sholat dengan saya. Dia mau dengar ceramah, dia mau dengar suara e, bacaan Al-Quran. Maka saya minta, tolong izinkan saya memandikan jenazahnya. Kata adiknya baik, silakan. Datanglah sini ke rumahnya dimandikan jenazahnya. Kemudian malam takziah pertama dan disunahkan tiga malam takziah. Malam takziah pertama kata syekhnya, setelah selesai jamu tamu-tamu semua, gitu kan tamu datang mendoakan, mereka membawa makanan lalu mereka pulang. Lalu kata syekhnya saya tanya adiknya, kakakmu ini sebenarnya apa sih perbuatan amal dia yang paling menurut kamu Allah ridhoi sampai Allah tutup dengan husnul khatimah begini. Dia bilang, Syekh, kami punya orang tua, ayah kami sudah meninggal. Ibu kami masih ada hidup. Dan kami enam orang bersaudara semuanya bakti dengan ibu kami. Tapi kakak saya ini punya kelebihan plus. Setiap kami datang ke rumah ibu kami pasti dia yang paling pertama ada. Sisirin rambutnya, aturin bajunya, laki-laki. Ngurus gitu, orang tua ibunya dirawat betul sama dia. Dia bilang sampai kalau sisirnya patah dia yang gantiin. Sampo, sabun semua dia yang siapin. Semuanya diperhatikan. Maka kata syekhnya pantas Allah tutup dengan husnul khatimah. Pantas Allah tutup dengan itu. Dan teman-teman, apa yang melarang Anda mengirimkan misalnya dari Bali di sini atau dari Denpasar ini ada rezeki, kirimkan ke Jawa. Keluarga kita tahu di sana ada sampo tahu, di sana ada sabun tahu. Kenapa kalau kita paketin dari sini khusus buat mereka? Maka luar biasa, mungkin kita korbanin 500 ribu, 300 ribu, teman-teman sekarang sudah cukup orang tua kita mendoakan kita seumur hidupnya. Bagaimana kalau setiap bulan kita rutinkan? Gitu kan? Harusnya kita lakukan seperti itu. Ini puncak silaturahim. Setelah itu datang kerabat-kerabat yang lainnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ingin diberkahi umurnya, di sini sering diterimakan dalam buku Indonesia, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, gitu kan? Sebenarnya tidak ada kata-kata panjang umur ya, karena umur sudah ditentukan, 60 ya 60. Tapi di sini maksudnya diberkahi. Jadi kalau dia punya 60 tahun, dia sering silaturahim, dengan ada orang lain punya umur 60 tahun tidak silaturahim, kita temukan yang sering silaturahim ini akan berkah hidupnya. Sudah sering, sudah banyak bangun masjid, sudah banyak kegiatan-kegiatan sosial. Allah berkahi umurnya. Siapa yang ingin diberkahi umurnya dan diluaskan rezekinya, maka dia sebaiknya melanjutkan silaturahim. Yang kedelapan, haji dan umroh. Haji dan umroh. Jadi teman-teman sekarang kalau ada kelebihan rezeki selalu lowongkan. Sudah pernah haji Ustaz, haji lagi kalau ada kesempatan. Sudah pernah umrah Ustaz, umrah lagi, nggak masalah. Sudah dua kali, sepuluh kali, seratus kali, nggak masalah. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haji dan umrah yang dikerjakan secara berkesinambungan rutin akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan. Kata ulama, lawan miskin adalah kaya. Dengan kaya akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi tidak ada orang yang pulang haji umrah itu kemudian miskin. Insya Allah tidak ada. Rutinkan. Saya tahu ada satu pengusaha di Jakarta, Masya Allah. Allah berkahi, sudah tua sekali. Mungkin umurnya sekarang sudah mendekati 90 tahun, 80 tahun lebih. Tapi masih sehat, masih jalan, banyak usahanya masih jalan. Dan saya dapat informasi dari berita yang saya bisa percaya, dia Masya Allah tiga minggu di Indonesia, seminggu selalu di Mekah sama Madinah. Satu bulan itu, tiga di Indonesia, satu minggu di sana. Ibadah sama istrinya berdua. Udah. Tiap minggu. Subhanallah buildingnya banyak di Jakarta. Disewain orang, dijual beli, lalu untung. Masya Allah. Dibuka rezekinya oleh Allah SWT. Jadi sering umroh, sering haji teman-teman sekalian. Kalau ada yang bilang sama saya, Ustaz, mana yang saya dahulukan? Saya mulai modal usaha atau saya umroh sama haji? Jawaban saya umroh sama haji. Kecuali Anda pertemukan dengan utang lain. Utang harus wajib didahulukan daripada ibadah-ibadah seperti ini. Tapi kalau enggak, maka lakukanlah umroh itu. Saya pernah bilang sama satu jemaah saya, waktu saya lagi umroh teman-teman sekalian, dan kalau ada memang teman-teman yang pas mau ikut ibadah umroh yang saya bimbing nanti bisa ditanyakan kepada saya atau tanya kepada teman-teman manajer saya akan informasikan karena di bulan Januari nanti saya ada di umroh, Februari ada, Maret ada, April tapi itu travelnya berbeda-beda ya. Saya tidak fokus satu travel. Jadi saya memang pindah ke beberapa travel yang kira-kira bisa menjalankan program yang saya inginkan. Karena nanti di sana kalau saya bimbing harus setiap hari ikut taklim, gitu kan. Itu syaratnya. Jadi habis asal ikut taklim supaya memang mereka pulang bisa bawa ilmu. Ringkas cerita teman-teman sekalian. Umroh dan haji ini kalau kita kerjakan maka akan sangat membantu untuk mendatangkan rezeki, mendatangkan rezeki. Ada seorang jemaah pernah umroh dengan saya dari Irian kebetulan. Saya pernah dakwah sampai ke Irian, alhamdulillah Kemudian dia dengar saya mau umroh dia datang, sekeluarga itu. Waktu itu kami mungkin sisanya sekitar lima tahun yang lalu. Umroh bintang 5 sekitar 30 juta waktu itu rupiah. Dia tinggal satu kamar sama saya, saya tanya, Pak, ma, e, bayar berapa umurannya? 30 juta, usah. 32 juta waktu itu. Bahal nggak Pak? Dia bilang, ya sedang lah, karena memang beliau orang mampu. Terus saya bilang, Pak mau nggak? Kita hitung-hitung uang yang 32 juta yang Bapak keluarkan, anggap 35 juta itu dengan pahala yang Bapak dapatkan. Dia bilang, oh, bisa Ustaz. Saya bilang, yang ada dalilnya saja. Baik, bagaimana rasionalnya? Saya bilang, baik, kita hitung. Sekarang kebetulan waktu itu lagi di Mekah kebetulan. Pulang dari sholat duhur, nunggu waktu asar. Saya bilang, Bapak sudah tahu belum ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sholat di masjid haram Mekah sama dengan 100 ribu kali dibandingkan tempat lain. 100 ribu kali. Saya bilang kalau kita ambil sholat wajib Bapak. Sholat wajib satu hari lima kali. Dan ini satu hari cuma satu kali. Subuh cuma sekali, duhur cuma sekali, asar cuma sekali, semua cuma sekali. Berarti kalau kita hitung 100 ribu kali sama dengan 100 ribu hari. Kalau kita hitung-hitung rasionalnya, 100 ribu hari, 100 ribu dibagi jumlah hari setahun, 365 hari, akan keluar angka kurang lebih kalau saya tidak salah, 274 tahun. Berarti satu kali sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 254 tahun sholat di Indonesia. Jadi Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, hadis Nabi SAW berbunyi sholat seseorang di antara kalian di rumahnya, di pasarnya, dibandingkan sholat di masjid, maka pahala perbandingannya 25 kali lipat. Kalau 25 kali lipat teman-teman sekalian, 274 tahun dikali 25, itu keluar angka kurang lebih 6.500 tahun. 6.500 tahun. Ini bukan waktu yang sedikit. Belum hadis Nabi yang berbunyi, sholat sendiri. Dibandingkan dengan sholat berjamaah, perbandingannya 27 derajat. Kata Abdullah bin Abbas, satu derajat tadi anhuma, satu derajat ke derajat yang di atasnya, ya itu jaraknya 500 tahun. Berarti sholat sendiri dengan berjamaah bedanya 12.000 tahun. Gitu kan? Ini luar biasa fadilahnya. Coba kalau kita sholat 6.500 tahun dibagi 33, 32 tahun atau 32 juta atau 35 juta. Berapa nilainya? Belum sudah masuk include tiket pesawatnya, hotelnya, makannya. Belum lagi kita dapat pahala-pahalanya. Gitu kan? Belum pengalaman-pengalaman kita bisa kunjungi wilayah Uhud perangnya Nabi SAW. Belum bisa mengunjungi kuburan Nabi SAW, mengunjungi kuburan Baki, kuburan para sahabat dan seterusnya. Banyak fadilah. Jadi banyak hal yang didapatkan. Gitu kan? Baik, jadi haji dan umroh salah satu faktor penambah rezeki. Yang kesembilan, hijrah. Hijrah. Hijrah ini teman-teman sekalian, hijrah dari wilayah non-muslim ke wilayah muslim. Kalau kita dapat sebuah wilayah yang kita tidak bisa sama sekali ibadah, gitu kan? Maka jangan bertahan di situ. Kalau tidak bisa ibadah, kalau bisa ibadah, alhamdulillah. Ini sering saya ingatkan teman-teman kita yang masih hidup di luar negeri, yang memang mereka hanya karena gengsi lain kalau duta, penuntut ilmu nanti dia balik, lain. Atau lahir di sana mungkin. Tapi kalau orang datang hanya untuk kerja, maaf, saya bukan mendaunkan semangat orang yang mau kerja luar negeri, bukan. Tapi kalau mau pergilah ke negara-negara Islam. Karena negara non-muslim ini ada konsekuensinya, gitu kan? Ada konsekuensi. Kata Nabi SAW, Ana bari'un mimman asya, mimman asya baina adhurul musyrikin. Kata Nabi Muhammad SAW, saya berlepas diri dari orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang musyrik. Maksudnya apa? Mereka kalau ibadah susah, ya sudah resiko kamu. Nanti hari kiamat kok nggak bisa bilang sama Allah, ya Allah tidak ada tempat sholat. Nggak bisa. Siapa yang suruh kamu ke sana, gitu kan? Kalau meninggal susah dapat kuburan muslim ya, sudah resiko kamu. Akhirnya kamu di, dikubur dengan orang muslim ini tidak boleh, gitu kan? Makanya harus dipahami. Saya kemarin subhanallah waktu diminta saran oleh seseorang yang membantu saya membawa mobil di Jakarta, Ustaz doakan saya mau berangkat ke Australia. Saran Ustaz apa? Saya tanya, kenapa mau ke Australia? Mau kerja. Baik, boleh saya tanya apa alasannya? Gajinya besar Ustaz. Gajinya besar, baik. Berapa gajinya? Sekian ribu dolar. Terus saya bilang, boleh saya kasih gambaran? Dia bilang boleh. Ustaz. Pertama masalah gaji dulu yang tadi kamu anggap besar itu. Pertemukan antara gaji yang kamu terima dengan kehidupan di sana. Jangan cuma kuruskan ke rupiah langsung dianggap besar, gitu kan? Pastilah besar. Kalau lagi rupiah lagi turun kayak sekarang, memang lagi tinggi dolarnya maka besar. Tapi jangan seperti itu. Coba lihat bagaimana kehidupan sana. Ternyata sewa rumahnya mahal, kehidupannya mahal. Juga nanti bisa ditabung sedikit kan? Itu pertama. Yang kedua, alasan banyak orang keluar negeri karena gengsi. Ada karena salju lah. Salju ini ada apa teman-teman sekalian? Kalau turun dingin, nggak bisa jalan. Gitu. Kan. Susah, bau nggak enak, gitu kan? Pakai baju berlapis-lapis. Tapi orang kita kan nggak ada salju di Indonesia, bangga foto dekat salju, padahal sudah menggigil. Apa salju itu? Kalau anda mau salju gampang, ambil es batu blender, udah sama. Masalahnya itu, saya pernah temukan, saya diundang ke Australia ceramah waktu itu sama orang-orang kita orang Indonesia. Saya ke Melbourne sama Sydney. Waktu saya tiba di Sydney, ada pengajian di rumah satu jemaah banyak orang yang datang, masya Allah. Kemudian ada satu orang bapak di belakang bertanya kepada saya, Ustaz, apa hukumnya sholat sementara di baju saya ada kotoran manusia? Saya bilang sebentar pak, sebelum saya jawab, kenapa bapak bertanya begitu? Bisa saya tahu? Dia bilang saya tinggal agak jauh dari Sydney, sekitar 2-3 jam naik mobil. Saya dengar Ustaz datang, ceramah saya ingin dengar. Dan saya ini kerja, maaf ini bahasa dia ya, membersihkan kotorannya orang kafir nih kotoran manusia. Jadi sering baju saya kena kalau saya bersihin. Gitu kan. Jadi tong besar itu yang nampung-nampung nyedot-nyedot kotoran itu saya bersihin tuh. Sekarang boleh nggak saya sholat sementara baju saya kena kotoran dia? Saya bilang sebelum saya jawab pak, saya ajak anda pulang ke Indonesia. Demi Allah bapak jual nasi uduk sama tempe pinggir jalan lebih mulia daripada kotor bersihin kotorannya orang kafir. Gimana caranya dipertemukan? Jual nasi uduk sama tempe lebih mulia, azan bisa sholat, gitu kan? Dan kalau anda tanya hukum syari'inya jelas nggak boleh. Baju kena setes kencing aja nggak boleh pakai sholat, apalagi kotoran manusia. ini malah lebih tidak bisa gitu. Tapi seperti itu teman-teman sekalian, banyak orang yang sengaja datang ke wilayah non-muslim untuk tinggal hanya kena gengsinya. Saya sudah keliling beberapa negara teman-teman sekalian. Saya sampaikan berita gembira Indonesia negara kita luar biasa. Luar biasa. Cuaca sepanjang tahun berdekatan. Saya waktu tinggal di Saudi, 7 tahun dari SMA sampai S1 teman-teman sekalian. Kalau musim dingin, saking dinginnya 5 derajat, 4 derajat. Kalau mau tidur, itu selimutnya kita dudukin dulu tuh. Anget baru dipakai tidur. Kalau enggak kayak nusuk-nusuk. Susah. 2 bulan, 3 bulan dingin sekali. Kalau musim panas 55 derajat, pecah-pecah bibir, kaki pecah, panas. Gitu kan? Luar biasa. Saya diundang ke Australia pas musim dingin. Dingin, pakai baju berlapis-lapis, mau sholat subuh luar biasa dinginnya, gitu kan? kita subhanallah paling panas 35, 37 gitu kan. Itu sudah luar biasa dianggap panasnya. Tapi yang standar ya ada 28. Ya. Dingin pun maksimal mungkin 25 yang standar. Kalau tempat-tempat puncak-puncak gunung mungkin memang dingin. Tapi ini standar. Kita bisa pakai jaket, bisa pakai baju kaos, bebas. Yang luar biasa, azan kita dengar di mana-mana. Di Indonesia ini mic berantem. Gitu kan sini azan, sini azan, sini. Uh, kita keluar jam 12 lewat 10, du Jumat, keluar jam 12 masih dapat saf pertama tuh. Saya kemarin di Australia diundang ceramah, khutbah Jumat, Ustaz khutbah Jumat besok ya. Baik. Jam berapa Jumat Pak? Jam 12.10. Saya udah siap-siap dari jam 11. Jam 12 lewat 10 baru dijemput. Loh ini mau khutbah nih. Pas datang saya bilang, loh Pak 12.10 loh ini. Dia bilang, enggak Ustaz, di sini Jumatnya kita tunda sampai jam 1. Loh kenapa ditulis sampai jam 1 Pak? Kan 12.10 Jumatnya. Iya orang-orang Islam sini pada kerja, Gak bisa apa istirahatnya jam 1 siang sampai jam setengah 2. Jadi waktu itu mereka gunakan untuk Jumat. Subhanallah, Jumat pun ditunda gara-gara kerja, gitu kan. Ini gimana ini? Kita alhamdulillah di Indonesia hidup tenang, enak, tentram, luar biasa. Gitu. Maka teman-teman sekalian, hijrah itu kalau kita pindah dari wilayah non muslim ke wilayah muslim justru menjadi penyebab rezeki. Dalilnya surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muradaman katsira wa Siapa yang berhijrah menuju ke wilayah Islam sehingga dia bisa leluasa beribadah, gitu kan? Maka dia akan mendapatkan muradaman kathira. peluang-peluang yang sangat banyak Allah kasih, wasa'ah dan keluasan rezeki keluasan rezeki. Hijrah ke wilayah yang bisa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 teman-teman sekalian adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu ikutkan dengan doa. Sebelum berobat ke dokter, berdoa dulu agar Allah jadikan dokter itu penyebab sembuh kita. Sebelum membuka usaha, berdoa dulu, gitu kan? Ya Allah, saya mau buka usaha ini berkahilah. Begitu. Banyak orang menjadikan doanya nomor 30, gitu kan? Kalau mau ke dokter, dokter dulu, dok sembuhin saya, dok penyakit saya begini. Ya, terus kalau sudah mentok, dokter udah nggak bisa, baru ya Allah sembuhin saya. Ini terbalik. Allah kan biarkan dia kalau seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis kutsi wahai anak Adam, kalau kau gantungkan nasibmu padaku, aku akan menjadi pencukup baginya. Tapi kalau kau gantungkan nasibmu pada selain aku, aku akan biarkan kau dengan nasibmu. Jadi kita harus menggantungkan nasib kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini teman-teman sekalian adalah curhat kepada Allah. Dan kalau Anda mau lebih lengkap bisa dengar ceramah saya dahsyatnya doa. Ada di YouTube jelas di angka dua jam tablik akbar dahsyatnya doa, gitu kan? Ini memang saya jelaskan panjang lebar, tapi saya ingin ringkaskan sebuah hadis Nabi berbunyi, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi yang berdoa kepada Allah, kecuali Allah akan berikan melalui tiga tahapan. Bisa dikasih langsung, langsung Allah kasih, ya Allah sembuhin, Allah sembuhin, ya Allah berikan rezeki, Allah kasih, atau Allah hilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau Allah akan simpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, nanti ada orang hari kiamat datang diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka berkata kepada malaikat, pahala apa ini? Kayaknya kami belum pernah kerjakan. Kata Nabi, kata, kata orang, kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian dapatkan balasannya di dunia. Jadi tidak ada yang sia-sia, semua akan panen. Dikasih langsung, dihilangkan musibah atau panen hari kiamat. Maka mereka semua berharap semua doa yang pernah dipanjatkan di dunia tidak diberikan waktu itu di dunia dan mereka terima dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Jadi doa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Berdoa teman-teman sekalian, diberkahi. Buka toko, baca bismillah, minta kepada Allah diberikan berkah pada hari itu dan seterusnya. Ini harus tahu. Yang ke kesebelas, menikah. Ya. Ini yang belum menikah ini luar biasa. Yang sudah menikah juga Allah SWT berikan rezeki. Jadi Nabi SAW mengatakan tiga golongan yang pasti Allah kasih rezeki, pasti kasih rezeki, dijamin oleh Nabi SAW dalam hadis Sahih. Yang pertama adalah mujahid di jalan Allah. Pergi berperang di jalan Allah, biar cuma modal baju di badan tuh pasti hidup. Tuh. Saya dapat berita di Gaza, di Palestina. Kemarin waktu dua minggu lalu sempat tiga minggu lalu sempat umroh bimbing ke Aqsa. Lalu saya ngobrol sama orang-orang Palestina. Ada informasi. Jadi ada wilayah yang belum dicaplok sama Yahudi itu. Dan semoga Allah tidak akan membuat mereka merebutnya. Gitu. Namanya Gaza. Jalur Gaza yang sering kita dengar. Di situ tuh subhanallah banyak anak-anak muda mereka sekolah. Kalau pagi mereka sekolah sampai siang. Pulang dari sekolah udah langsung pakai tutup wajah. Ambil segelas air mineral, sebotol air mineral. Bawa Al-Quran. Duduk di puing-puing rumah mereka. Nunggu ribat sampai malam. Gitu. Nunggu di situ. Tiap hari begitu jihad ya Allah. Gitu kan. Dan mereka dokter, mereka jadi dokter, mereka jadi insinyur begitu tiap hari. Begitu kerjanya. Subhanallah dengan modal air mineral satu gelas hidup. Mereka bisa menikah, punya keturunan. Mujahid dijamin. Yang kedua, muahad. mukatab, maaf, mukatab. Mukatab ini istilah bagi hamba sahaya. Dalam Islam ini ada hukum hamba sahaya ya. Kalau terjadi peperangan antara muslim sama non muslim dan orang Islam memenang, memenangkan peperangan, yang ada di pasukan itu menjadi hamba sahaya bisa diperjualbelikan dan dibebaskan dalam hukum agama. Dianjurkan untuk bebasin, islamkan, bebaskan gitu kan. Kemudian juga bisa mukhatabah. Mukhatabah ini si budak datang kepada tuannya muslim berkata, "Saya ingin bebas dari keterbudakan." Apa syaratnya? Tuannya bilang, "Boleh, kau bayar 10 juta rupiah." Lalu budaknya bilang, "Baiklah, saya cicil setiap bulan 1 juta boleh?" Kata tuannya, "Boleh." Selama 10 bulan dibayar, maka dia bebas dari keterbudakan. Ini namanya mukatib. Kata Nabi SAW, selain mujahid, mukafir juga Allah akan kasih rezeki. Karena dia mau bebasin dirinya. Dan yang ketiga adalah orang yang menikah karena meninggalkan perbuatan yang haram. Dibukakan rezeki. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian yang ke-12 ya, adalah memiliki ilmu, pengetahuan. Dan ini harus kita kuasai ilmunya. Jadi apapun bidang yang anda ingin masuk, jadi gitu kan misal pengen jual restoran, pengen buka restoran, kuasai mau restoran itu datang, pelajarin, gitu kan? Apa sih? Baik Dari mana sumbernya beli, bagaimana caranya, bagaimana keuntungannya, perhitungannya kita pelajari. Mau buka toko komputer, toko HP, ini, itu, hotel, apa saja, pelajarin, punya ilmunya. Maka selama itu insya Allah ada ilmunya kita tahu, Allah SWT akan mudahkan. Cuma hubungkan dengan yang lainnya. Poin ketiga tadi, masalah harus halal dan tayyib, meninggalkan yang haram harus berhubungan dengan masalah ini. Jangan buka usaha ada sumber haramnya. Sesuai dengan statement Imam Syafi'i, siapa yang ingin dunia dia harus punya ilmu. Kalau dia mau sukses dunia harus punya ilmunya. Sukses akhirat punya ilmu, ingin dua-duanya juga harus punya ilmu. Kemudian yang ke-13 teman-teman sekalian adalah memiliki persahabatan dan komunitas yang sehat. Jadi teman-teman kalau Anda berteman sama pengangguran, maka kita akan terpengaruh jadi pengangguran. Saya kasih contoh begini. Kalau saya tidak merokok, saya berteman sama 10 orang teman-teman saya merokok. Hari pertama, hari kedua, saya tidak merokok. Tapi minimal saya sudah terbiasa cium baunya. Seminggu kemudian mereka akan bilang, coba aja sebatang. Ya, sebulan kemudian saya sudah merokok. Setahun kemudian bisa jual rokok. Baik, ini contoh saja. Sebaliknya, saya tidak bisa mengaji. Teman saya 10 orang penghafal Al-Quran. Hari pertama, hari kedua saya malu. Seminggu saya belajar huruf hijaiyah, sebulan bisa ngaji, setahun hafal Quran bersama mereka. Teman-teman itu berpengaruh sekali. Makanya kata Nabi SAW, Almaru marwaladini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Komunitas. Kita berteman sama pengusaha-pengusaha. Kita jadi termotivasi untuk itu. Berteman sama pengangguran. Kita akan jadi pengangguran bersama mereka. Makanya perlu membentuk. Dalam bahasa namanya di tanah salihah lingkungan yang sehat. Kalau kita kenalan sama orang umumnya tidak masalah, tapi sahabat-sahabat dekat harus orang-orang yang berprestasi. Maaf teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman di sini. Masih bisa waktunya. Baik, saya pernah waktu kuliah di Madinah. Ini pengalaman saya sering ceritakan karena memang saya rasa itu prestasi yang saya dapatkan dan saya ingin berbagi supaya teman-teman juga bisa ngambil jadi pelajaran. Saya sekarang motivasi anak-anak saya untuk menerapkan itu. Gitu kan. Saya pernah waktu kuliah tingkat satu kuliah di Madinah teman-teman sekalian. Nilai saya standar saja, biasa. Gitu. Terus kemudian muncul di benak saya, kok bisa ya? Waktu saya masuk ke kampus, baru mulai semester baru lagi tingkat dua kuliah. Ternyata tempat penerimaan beasiswa tiap bulan kami antri dikasih beasiswa 840 real oleh kerajaan Saudi. Kasih beasiswa. Waktu itu ada orang antri, saya lihat cuma sekitar 7-8 orang. Saya teman-teman saya di kelas saya tanya, "Aki, ini antri apa?" Ini kan belum akhir bulan kok sudah terima beasiswa. Dia bilang bukan, ini dikasih seribu real bagi orang yang kom laut. Nilainya 90 sampai 100 ini dapat seribu realnya. Oh begitu. Baik, saya masuk kelas. Mulai saya berpikir waktu itu. Bukan masalah pikir seribu realnya ya. Saya berpikir, kok bisa teman-teman saya yang 7-8 orang ini kom laut? Apa kelebihan mereka? Dia punya dua mata, saya juga punya dua mata. Dia punya dua kuping, saya juga sama. Waktunya juga dia 24 jam, saya 24 jam. Kalau mereka 27 jam ada bonus 3 jam mungkin. Gitu kan. Ini enggak sama-sama. Kok mereka bisa, saya enggak bisa ya? Coba saya pelajarin. Saya lihat teman saya yang paling tinggi nilainya. Ada satu orang dari Somalia namanya Abdurrahman. Masya Allah, orangnya baik sekali. Selalu ranking satu. Selalu kumlot nomor satu. Dan nilainya 100, 100, 99, 97, 96, naik lagi 100. Begitu terus. Kan? Kita ini subhanallah waktu itu saya tinggal satu kuliah dapat 75 aja sudah luar biasa 75 nih bos. Kok bisa nih ya orang? Dari mana bisa nilai 100 nih? Saya coba undang dia. kalau saya kuliah saya bilang, Akhi Abdurrahman, nanti habis Isya tolong mampir ke kamar saya ya. Jadi kami dulu tinggal di asrama, building-building, ada kamar, satu kamar, tiga orang. Jadi beda-beda warga negara sudah bisa pakai bahasa Arab gitu. Oh ya baik Khalid, saya datang insya Allah. Baik datang. Saya sudah siapin nih. Ini orang kom laut nomor satu. Yang saya bayangkan adalah yang dia lakukan pasti akan bicara masalah kitab ini, kitab itu, ilmi ini. Semua pasti masalah ilmu nih, gitu kan? Saya sudah siapin buku-buku rujukan. Saya sudah siapin buku tulis sama pulpen. Saya mau catat apa yang dia bilang. Datanglah dia. Ya. Saya siapin makanan minuman. Habis ngobrol, setelah sementara ngobrol, sampai dua jam dia duduk, tidak satu pun bicara masalah buku. Tidak bicara masalah bab ilmu, tidak bicara apa-apa. Lo bicaranya masalah negaranya dia, Somalia dengan negara kita Indonesia ditanya-tanya sama dia. Lalu itu kami masih bujang, belum nikah. Kemudian dia tanya, ini cerita tentang nanti kriteria wanita kalau kita nikah seperti apa nih? Dua jam ngomong masalah itu. Loh, ini orang nggak bicara masalah bab ini, bab itu. Saya udah siapin boleh mau jatuh, nggak ada nih. Loh, apa yang membuat dia berprestasi? Saya tanya, ya Rahman, kamu setiap hari begini. Kalau ketemu teman-teman, iya, saya bicara masalah nikah, bicara masalah ini, kemana-mana bicaranya. Apa yang membuat dia prestasi? Baiklah, saya nggak bilang sama dia saya mau seperti dia gitu. Saya besok masuk ke kampus, saya ikutin dia. Saya sama-sama, saya jalan kampus, dia juga di sana. Satu fakultas, satu kelas lagi. Lalu saya dapat kata kuncinya, anak ini di kelas. Jadi di kelas ini dia kalau duduk, ini dosen, sihnya datang, kalau dia, Syekh sudah datang, ada lima materi setiap hari. Dia datang, saya datang, dia duduk, tutup pintu, mulai baca tahmid dan salawat kemudian mulai materi, dia hadapkan mejanya ke Syekhnya, diambil meja paling depan. Misal gini, ini di depan langsung berhadapan. Setiap Syekh ngomong, dia seperti cuma dia sama Syekh berdua. Gak ada orang lain. Jadi benar betul fokus dan setiap lewat satu paragraf, dua paragraf, dan sebentar Syekh. Saya mau tanya, yang Anda terangkan tadi ini begini isinya. satu dua tiga empat lima. Itu yang saya pahami, benar nggak? Kata istrinya benar. Baik, kalau ujian saya jawab begitu bisa nggak? Bisa, dicatat sama dia. Ini di belakangnya ada anak-anak yang tidur, yang gambar-gambar. Ini yang ketawa tahu diri ya. Dia udah malas belajar. Saya lihat, oh rupanya di sini nih. Saya coba pindah ke meja depan, Lalu kemudian mulai besok saya lihat dan dia catat-catat semua tuh. warat-warat nanti pulang ke kamar diperbaiki nama dia. Dan subhanallah tulisan dia itu kalau hari ujian teman-teman sekalian ditaruh di fotokopian, di fotokopi sama anak anak mahasiswa dibaca. Berapa banyak pahalanya orang ini? Ayat hadis dihafal, tulisan tangannya. Dan dia kena tulis sesuai apa yang dia paham, gitu kan? Dia udah nggak, dia tinggal baca sedikit sudah tahu. dia nah, sudah paham di kelas, gitu kan? Mulai besok saya bawa buku tulis, bawa pena, dia di sini, saya di sebelahnya. Gitu kan? Dia bertanya, saya juga bertanya. Gitu. itu seperti dia gitu. Tapi yang kalau saya tidak paham, kalau saya paham saya sudah tulis. Kalau dia bertanya saya paham sudah. Kalau saya tidak paham saya syekh sebentar. Ya. Maksudnya begini sih. Jadi kelas ini jadi hidup gara-gara saya bersebelahan sama si Abdurrahman. Yang lain yang tidak tidur jadi bangun. Ya ada apa nih ribut di depan. Tanya terus diskusi sama syekhnya terus begitu. Enam bulan pertama teman-teman sekarang saya kewalahan nulis. Karena syekh ngomong apa ditulis kan gitu. Susah nih. Enam bulan kemudian selesai terus paksain diri sampai pada tingkat Allah mudahkan alhamdulillah saya bisa nulis apa yang saya ucapkan dengan dua warna pulpen hitam apa yang dia ucapkan kalau ayat pakai pulpen warna merah gitu. dan pada saat hari ujian di fotokopi bukunya berama sama buku saya dua-duanya di fotokopi sama mahasiswa gitu kan dan pada saat hasil ujian hasilnya sama nama dia dan nama saya berdekatan sama-sama dapat seribu real gitu kan sampai pernah ada seorang dosen ada materi namanya Gazul Fikri, perang budaya. Bagaimana mempelajari negara-negara barat, negara muslim berusaha untuk memerangi umat Islam. Materi yang ada seorang dokter, orangnya baik, tapi beliau suka pakai bahasa amnia, bahasa pasaran dalam menerangkan materi. Jadi nggak semua orang paham gitu. Maka Syekh ini kalau ditanya, Syekh, teman-teman dari Afrika tanya, Syekh, anak belum mengerti Syekh. Dia bilang, kembali ke buku. Gitu. Dan jelasin lagi, gitu kan. Ini gimana cara memahaminya orang ini gitu. Tapi apa yang saya sudah ambil kata kunci? Syekh, maaf, yang Anda terangkan seperti ini maksudnya. Iya benar. Ya udah. Bukunya mana Syekh? Ini rujukannya. Saya beli bukunya nanti, gitu kan. Subhanallah dia datang dari angka 100 nilai full, 70 nanti di kertas, 30 ini teman-teman sekalian dikasih ujian uh, di kelas, ujian tulisan 30. Dia datang kan lima 5 soal, dikasihlah ujian. Dua kelas waktu itu tingkat 4 kuliah, dua eh, tingkat tiga atau tingkat empat kuliah dua kelas ini gitu kan penuh ukuran lebih 100 orang lah jumlahnya dikasih ujian datang sini minggu depan marah-marah kalian apa ini bagaimana kalian jawab nanti di ujian utama 70 angka kalian bisa dapatkan tiga 30 aja sudah didapatkan lima soal saya jawab tanya nggak ada yang bisa jawab kalian salah semua orang semua balik ke arah Abdurrahman ke arah teman-teman yang lain ini ini, ini mereka pun dianggap salah sama syekhnya ini gimana gitu kan Lalu bagaimana? Terus dia bilang, semua salah kecuali ini nih, bahasa lama dapat 30. Terus saya kaget, teman-teman juga lihat ke saya. Saya tanya, Syekh, saya benar jawab semua. Dia bilang itu benar semua, dapat 30. Setelah itu saya pulang ke kamar, Abdurrahman datang ke saya bawa buku tulisnya. Bahasa lama sini, saya mau tulis. <laughs> dia tulis dari saya gitu. Subhanallah, hanya karena berdekatan sama seorang yang pintar, kita jadi pintar tuh. Hanya ikutin caranya dia. Ciplak saja. Bayangkan kalau kita berteman sama yang di, di kelas tidur di belakang, nyoret-coret, datang kapan mau datang, akan sama dengan mereka. Angka lulus 60, seringnya 60. Ya bisa tidak bisa tidak dapat 60 kan? Kalau kejarnya 100 bisa dapat 90. Dan ini luar biasa. Makanya harus kejar bentuk persahabatan yang baik. Itu penting. Baik, selanjutnya yang ke-14 teman-teman sekalian adalah memiliki keterampilan. Tapi kalau yang saya bahasakan gini, kreatif, ya, kreatif, dan juga eh, apa namanya, inovatif, ya, kreatif dan inovatif. Dalam ilmu bisnis, saya mengambil S2 di manajemen pendidikan dan saya sempat mempelajari pada saat itu. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan memang berkembang pesat karena ada poin-poin, banyak poin-poinnya. Di antara poin-poinnya itu adalah Masalah bagaimana perusahaan itu akan sangat luar biasa sukses jangka panjang kalau mereka kreatif dan inovatif. Mereka selalu berusaha untuk bisa punya produk. Kalau ada orang di antara Anda dagang, ngambil produk orang yang sudah ada, boleh, nggak masalah. Berkembang, dapat untung iya, tapi kita sedang mengembangkan merek orang lain. Yang sukses sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan merek sendiri. Kalau punya merek sendiri memang jangka pendek dia belum bisa dapat langsung, tapi jangka panjang itu besar. Satu kali sukses maka orang akan pakai nama kita. Ini yang dimaksud dengan inovatif dan ini kunci kesuksesan sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa mengembangkan potensinya. Daripada kita jual barang orang lain, lebih baik kita belajar untuk coba mencari ya produk-produk yang bisa kita kembangkan sendiri. Dan ini yang saya bahasakan dengan kreatif dan inovatif. Tentu ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari Muslim kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin iza amila amalan an yukinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan dia menguasainya. Ada profesionalisme di sini dan dia punya kreatif, inovatif dalam mengembangkan usaha-usahanya. Teman-teman kalau lihat ada baju bagus, saya punya pengalaman, saya datangin beberapa teman-teman konveksi dan saya mengatakan kepada dia, Aki, boleh nggak? Saya mau buat ambil baju dari Anda ini, tapi dipasang merek saya Keberatan nggak? Dia bilang nggak, nggak keberatan. Silakan. Asal orderannya sekian misalnya. Baik, saya pakai merek saya, saya jual di Jakarta sekarang merek saya misalnya. Memang betul saya tidak bisa buat produk jahitnya, tapi dia bisa siapin dan saya tidak juga tidak menipu dia karena saya izin dan dia izinkan. Yang penting kuantitinya masuk dan itu satu hal yang bagus. Akhirnya yang saya kembangkan adalah produk saya, gitu kan? Otomatis secara seperti itu. Ini yang saya maksudkan. Jadi bisa mengembangkan dengan masalah itu. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah yang ke belas ya. Ini sebenarnya ada 20 poin, tapi saya belum susun semua lengkap. Adalah kejujuran, ya. kemudian juga afaf. Afaf ini teman-teman sekalian tidak membuka pintu merengek, minta-minta, mengemis. Tidak membuka pintu mengemis. Kalau jujur, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkahi seorang pedagang dan pembeli serta pemilik utang yang jujur. Di sini kata ulama hadis, dimaksud diberkahi adalah Allah akan lipat gandakan tambahan rezeki bagi pedagang, pembeli dan pemilik utang yang sedang utang yang jujur. Ini termasuk dalam hadis yang dikatakan tadi. Kemudian afaf tidak mengemis kata Nabi SAW tidak ada orang yang membuka pintu minta-minta kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan dan tidak ada orang yang menjaga kemuliaan dirinya, tidak minta-minta. Lain ini ini minta ini mengemis ya. Beda kalau antum sedang nawarin proyek untuk investasi itu lain. Ini bukan ngemis namanya, ngajak orang untuk investasi, ngajak kerjasama lain. Ini memang ngemis. Lalu dia beli rumah dari kemisannya, dia beli makanan dari kemisannya, ini semua yang hal yang tidak boleh. Kata Nabi SAW, dan tidak ada orang yang menjaga kemuliaan dirinya, tidak ngemis, kecuali Allah akan bukakan untuknya pintu kekayaan pintu kekayaan. Jadi ternyata dengan mulia, maka kita bekerja dengan kita hasil kita sendiri, maka insya Allah Allah SWT akan bukakan pintu-pintu kekayaan. Allah alam. Jadi ini teman-teman sekalian 15 kiat bagaimana kita menjaga dan mempertahankan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan semoga saja apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Baik, Uh, masih ada waktu sekitar 15 menit. Saya minta waktu sampai jam 9. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Hah? Oh jam 10. Ini waktu Jakarta ini. Hah, lupa. Ini masih bisa lanjut nggak pertanyaannya? Sepuluh 10 menit ya. Baik, dan saya hanya baca pertanyaan sesuai dengan tema saja. Ustaz suami Ana, Ana suruh puasa Senin Kamis. Katanya di tempat kerjanya terlalu banyak godaan, tidak bisa menjaga pandangan. Kalau dia puasa dengan keadaan seperti itu bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Tentu justru puasa yang mengontrol syahwatnya, gitu kan? Malah semestinya dia berpuasa, sebaiknya berpuasa. Orang yang tidak bisa, orang yang khawatir fitnah, semestinya malah harus puasa. Karena kata Nabi SAW, menikah wahai anak, -anak muda menikahlah, ya. Karena menikah akan menjaga kesucian, kehormatan, kemaluan kalian dan akan menurun menjaga kehormatan, pandangan kalian. Bagi yang tidak mampu berpuasa, maka saya sarankan kita berpuasa, tidak ada masalah di situ. Masalah dia gudul basar, tempat kerjanya banyak fitnah, dia bisa mengontrol kok, asal dia mau sebenarnya. Asal dia mau. Dia berbicara dengan tidak harus memandang ya tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah SWT dengan tetap bekerja. Banyak teman-teman di Jakarta seperti itu dan tidak ada masalah bagi mereka. Saya bermaksud menanyakan hal yang berbeda dari materi rezeki, tapi berhubungan dengan itu. Semoga berkenan. Di lingkungan kami ada tradisi arisan kifayah untuk keperluan orang yang meninggal. Bagaimana hukumnya arisan tersebut dan menghadirinya? Terima kasih. Saya tidak ngerti ini seperti apa maksudnya. Tapi kalau ada arisan secara umum, kalau tidak ada unsur transaksi dalam Islam itu dibolehkan kalau tidak ada riba, sesuatu yang bertambah disebabkan kena utang atau gadai, tidak ada kebaliman, mengambil haknya orang lain, tidak ada koror, merugikan salah dari dua belah pihak, gitu kan? tidak ada maisir, unsur judi, mundi nasib, maka dibolehkan dalam Islam. Arisan itu ya, boleh saja. Tapi kalau misalnya uh, arisan ini ada salah satu dari empat hal ini, bisa dari ribanya, bisa ada zararnya, berpihak pihak, bisa ada kebaliman, jadi bisa judi, mundi nasib, maka tidak dibolehkan dalam Islam. Jadi boleh saja kalau memang itu diperlukan ya. Saya tidak mengerti yang dimaksudkan ini untuk acara untuk untuk kematian seperti apa. Kalau memang sifatnya sosial, kalau ada orang meninggal dunia, kemudian memang butuh biaya, bayar kuburannya, perawatannya segala, dan untuk memudahkan agar bisa dibiayai, kemudian diadakan arisan ini. Ini umumnya Allah alam yang saya tahu boleh saja. Ini kalau yang saya pahamin. Tapi kalau selain daripada ini, maka saya tidak tahu. Bagaimana kalau suami yang bersifat pelit terhadap istri? Bagaimana bila ada seorang suami yang taat beragama, rajin untuk ilmu, namun sering zalim terhadap anak dan istrinya? Tidak boleh pelit dengan istri tentunya. Jadi kan karena sodaka yang paling abal itu adalah sodaka yang dikeluarkan untuk keluarga. Dan di sini orang tua kemudian masuk istri dan anak. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau infakkan untuk jihad, dan biarlah yang kau berikan untuk keluargamu, istri, anakmu, dan orang tuamu jauh lebih besar pahalanya. Jadi manusia seorang suami lebih tahu masalah itu. Harus dia lebih loyal kepada istri, anaknya, keluarganya. Harus saja begitu. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini teman-teman sekalian, terutama akhwat kita, yang wajib dari suami hanya nafkah. Apa itu nafkah? Sesuatu yang kalau tidak dikasih roda kehidupan tidak bisa berputar. Tidak ada haknya seorang istri mengambil semua gaji suaminya. Ini nggak boleh. Misal gini, suami yang bijak dia mencatat kebutuhan rumahnya. Ternyata kebutuhan rumah misalnya 5 juta, gaji dia 7 juta. Baik, 5 juta diberikan ke istrinya, lalu dikelola oleh istrinya. 2 juta dia punya hak untuk bantu orang tuanya, bantu masjid, kegiatan dakwah itu haknya dia. Nggak boleh istri mengambil semuanya karena itu haknya suami. Sebagaimana juga suami tidak boleh sama sekali satu rupiah pun mengambil uang murni punya istrinya. Misal istrinya dapat warisan nih 200 juta. Sudah 10 tahun rumah tangga. Suami nggak boleh bilang, kamu kan sudah 10 tahun saya biayain. Ini bagi dua warisannya. Ini nggak boleh. Istrinya punya modal sebelum nikah, sudah punya pendapatan, punya rekening, ada uang. Nggak boleh suaminya minta uang ini. Tapi istri boleh minta, tapi nafkah. Nggak boleh lebih daripada nafkah. Gitu kan? yang kalau tidak dikaji tidak bisa berputar roda kehidupan. Tapi bagi suami tentu harus paham, uang yang dikeluarkan untuk keluarganya adalah hal yang paling besar pahalanya. Saya sekarang kerja di bank konvensional, saya sangat ingin resign karena saya tahu riba adalah dosa. Tapi di satu sisi kedua orang tua saya tidak uh, tidak apa ya, menginginkan saya resign. Apa yang harus saya lakukan? Dan apakah rezeki yang saya dapatkan itu halal atau tidak? Baik, melihat waktu, maka ini pertanyaan kita yang terakhir teman-teman sekalian. Saya tidak bisa jawab semuanya. Kalau saran saya, tolong teman-teman buka YouTube dan bisa ditulis TJ huruf besar semua tanya jawab maksudnya terus tulis nama saya Khalid Basalamah Ada pertanyaan sudah ratusan sekarang, alhamdulillah yang ditanya oleh teman-teman dan saya lihat sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan antum di sini. Itu sudah saya jawab di YouTube, tinggal bisa dilihat. Misal masalah rumah tangga, masalah politik, masalah ini masalah memilih pilkada, ikut boleh atau tidak, pilpres dan sekarang sudah saya jelaskan. Bahkan ada ceramah saya judulnya kriteria pemimpin dalam Islam. Itu bisa ditonton semua insya Allah bisa jawabannya. Khusus masalah kerja di tempat riba ini teman-teman sekalian. Saya nasihatin karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan anda pahami Ustaz ini kolot atau terlalu keras bukan masalah itu. Tapi riba ini teman-teman sekalian berat, berat sekali riba ini. Dan memang kalau anda lilitkan diri anda di riba ini, maka sulit untuk lepas. Karena memang sudah Allah katakan seperti dalam Al-Quran, sifat riba memang begitu. Ya alladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Hai orang beriman jangan sampai kau makan riba karena itu akan terus berlipat berlipat buat kalian. Ini berbahaya buat kalian, tidak boleh. Teman-teman sekalian hadis Nabi renungi. Yang pertama, kata Nabi SAW, satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Riwayat yang lain. Kata Nabi SAW, satu dirham riba lebih berat daripada berzina dengan ibu kandung. Ini berat. Dan satu-satunya dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diperangi adalah riba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an masalah itu. Allah dan Rasulnya akan memerangi orang-orang yang memakan riba, gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, <clears throat> saya pernah kasih, saya kasih pengalaman sebagai penutup materi kita. Ada satu orang teman Datang di pengajian saya kerja di Bank Komersial. Alhamdulillah, rata-rata yang saya sudah jelaskan mereka ingin tinggalkan. <coughs> Orang ini umurnya 30 tahun. Saya, dia bilang, Pak Ustaz, saya kerja di bank konvensional, saya tahu riba, saya sudah dengar ceramah Ustaz, dan berat bagi saya, terbebani. Setiap hari ada beban batin, saya tahu ini nggak boleh. Tapi kalau saya tinggalkan, saya berikan makan, minum dan mana anak istri anak istri saya. Mereka hidup dari saya sekarang. Saya tanya, Mas, umurnya berapa? Dia bilang 30 tahun Ustaz. Baik, sudah berapa lama kerja di bank? Tiga tahun. Berarti empat tahun. Tiga tahun atau empat tahun? Anggaplah tiga tahun. Berarti 27 tahun yang lalu tidak belum kerja di bank. Saya tanya, 27 tahun yang lalu ini Anda di mana? Dia bilang saya dari kecil mulai kerja, eh, mulai uh, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah semua dibayar oleh orang tua saya. Cari-cari kerja sampai akhirnya saya kerja di bank ini. Sebelumnya saya masih kerja freelance ke sana sini. Sekarang saya terikat dengan kerja ini. Saya bilang mas, selama 27 tahun bab ini mas makannya dari mana minum dari mana dari orang tua saya pernah berpikir pada saat itu makan minum dari mana dia bilang kalau mayoritas waktu sih tidak baik coba kita rentet sejarahnya dari mulai umur mas masih nol saya bilang di rahim ibu pertama ditiupkan ruh oleh Allah SWT melalui malaikat di umur 4 bulan di rahim ibu sampai 9 bulan di rahim ibu dalam kantong cuman tahu berenam terendam di situ dalam air bisa hidup Ibu kita setengah mati minum, makan, susu yang ada asam folatnya lah, inilah, itulah. Sudah luar biasa makan dan minum. Kemudian kita cuma tahu ditransfer melalui plasenta, saripatinya, hidup. Tidak pernah berpikir makan waktu itu kan? Tidak pernah berpikir minum dari mana? Iya benar Ustaz. Baik. Waktu lahir. Waktu kita masih SD, masih kecil, anak-anak SD, SMA, masih sampai SMP, sampai SMA pun. Kadang-kadang masih kuliah, kalau dia masih berangkat kepada orang masih minta, ayah, ibu beliin, ayah, ibu beliin. Kadang-kadang marah kalau orang tuanya nggak beliin, tidak mau tahu dari mana uangnya. Pernah nggak berpikir waktu itu dari mana uangnya? Tidak pernah berpikir. Anak-anak cuma nangis beliin permen, dari beliin, beliin es krim, dari beliin nangis. Gitu ya. Baik, kita selalu dibelikan, dibelikan. Dari mana semua uang itu? Secara mata, kasat mata manusia, Orang tua kita yang punya. Tapi sebenarnya itu rezeki yang Allah sudah berikan kepada kita. Sudah tercatat itu rezeki buat kita. Masa mas, 27 tahun kehidupan anda dijamin sama Allah. Makan, minum, tidur, bernafas, enak. Ya. Waktu itu belum belum ada kerjaan. Ya, tapi hidup. Sekarang tiga tahun kerja di sesuatu yang haram lalu mas ketakutan setelah jadi sarjana. Enggak, enggak, enggak, enggak konek secara secara rasional enggak konek gitu. Mesti kita berpikir secara sehat dan ingat, saya ingatkan kepada dia dan kepada teman yang bertanya juga dan seluruh muslimin yang masih terikat dengan masalah haram ini. Teman-teman sekalian, ada ayat Allah yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya sendiri. Kalau anda bilang, saya kalau keluar saya mau berikan makan apa, berarti sama saja anda bilang saya nggak mau keluar, gitu kan? Mau tetap di situ. Kalau kita nggak mengambil langkah, nggak mengubah nasib kita, nggak keluar dulu, maka kita akan terkurung terus. Allah nggak akan mengubah nasib kita. Harus keluar dulu, baru Allah ubah nasibnya. Memang begitu. Dan banyak orang yang lakukan akhirnya berubah nasibnya karena mereka mendobrak itu. Teman-teman, ada sebuah kaidah hidup. Ini pegang. Jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Misalnya, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Bisa. Ada orang bilang begini. Kalau pagi hari nggak ada kopi pusing nggak kira-kira? Pusing. Karena dia sudah sugesti dirinya, kalau nggak ada kopi kepala saya pusing. Teman-teman yang masih merokok, coba tanya, kenapa anda merokok? Saya kalau tidak merokok tidak bisa berpikir. Tidak merokok saya tidak percaya diri. Dia gantung kepercayaan dirinya pada batang rokok itu. Sehingga kalau dia tidak merokok, betul-betul tidak bisa berpikir. Kalau nggak ada kopi, betul-betul bisa pusing. Padahal sebenarnya kalau ada air putih, ada susu, minum saja. Gitu kan? Nggak ada rokok pun bisa hidup, bisa berpikir. Ini namanya bingkai kehidupan kalau bahasa saya. Itu biasanya kita kurung di situ, berputar-putar di situ. Kita nggak mau keluar. Padahal kalau kita keluar dari bingkai itu teman-teman sekalian. Kolam yang sedang kita tenggelam di dalam kita keluar, bumi ini masih luas. Luas. Dan kita punya banyak peluang punya banyak peluang, jutaan peluang di depan mata kita. Saya masuk di Gramedia, ada saya temukan satu konter uh, eh, ada khusus untuk buku-buku investasi. Itu ada tulis ada tulisan buku-buku bagus, kreatif sekali. Tulisannya itu memulai usaha dengan modal 5 juta. Ada buku memulai usaha dengan modal 10 juta, 20 juta, 15 juta, 20 juta, per 5 juta tuh naik. Ada buku harganya cuma 20 ribu, bisa dibaca. Kreatif, coba kembangin, bisa tapi Allah tidak akan mengubah nasib kita kalau kita tidak mengubahnya, teman. Harus mengubah dulu. Jadi kan keluar dulu. Kaki kita kena lumpur, jangan bilang saya mau bersihin di atas lumpur susah. Lumpurnya ada, keluar dulu baru bersihin kakinya. Maka jadi bersih kaki itu, gitu kan? Tapi kalau dalam lumpur kita siram airnya percuma, gitu kan? Lumpurnya tetap ada, maka harus keluar dulu memang. Dengan keyakinan sebuah hadis sebagai penutup. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man taraka lillah abdalau khairan Siapa meninggalkan sesuatu niat ikhlas karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Untuk orang tua Anda nasihatin baik-baik. Dan ada hadis Nabi yang berbunyi, jangan tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbawa maksiat kepada Khalik. Orang tua kita kalau larang kita pindah dari bank konvensional, ini riba, haram. Nggak boleh dipatuhi orang tua. Jadi gitu kan? Orang tua suruh seorang muslim membuka jilbabnya, nggak boleh dipatuhi ini. Kepatuhan hanya pada hal yang tidak bau maksiat kepada pencipta. Itu boleh. Kita lagi sholat wajib, orang tua kita panggil, nggak boleh kita berhenti. Tapi kalau lagi sholat sunnah boleh. Ya. harus dipahami bagaimana memahami hukum-hukum syar'i itu. Allah alam. Semoga Allah memudahkan anda dan seluruh muslimin untuk keluar dari keterkaitan pada hal-hal yang haram ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah lagi di kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah kami memohon kepada-Mu agar Engkau menyembuhkan semua orang yang sakit di antara kami, melunasi utang orang terlilit utang, ya memberikan hidayah orang yang belum mendapatkan hidayah juga memudahkan mengamalkan orang yang sudah dapat hidayah ya Allah tolonglah saudara-saudara kami di Palestina di Syria di Yaman di Irak di Myanmar dimanapun mereka berada pokokkan telapak kaki mereka ikhlaskan niat mereka angkatlah permasalahan mereka, terimalah para syuhada mereka, serta muliakan Islam di tangan mereka dan tangan-tangan kami, juga partisipasikanlah kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kami. Dan kami mohon dengan murahanmu ya Allah, agar engkau menyatukan kami semua yang hadir di majlis ini, dan juga mendengarkan ceramahnya di surga Firdausmu tanpa hisab, mana engkau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau saya dari saya mohon dimaafkan karena kebodohan dan kecerobohan saya dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.